Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak dapat disebut nama InsyaAllah Kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin bagi yang ingin keluar dari kotak kecil Bacalah buku ini Bukan kata saya Kata Ustaz Abdullah Hadrami Murid langsung Syekh Ibn Uthaymin Beliau menetap di Malang Videonya banyak di Youtube Ustaz Abdullah Hadrami Malang Dia tulis ini di FB beliau Akun FB-nya cari Abdullah Hadrami Isinya 37 masalah Tapi yang malam ini kita bahas dua saja Pertama masalah bid'ah Yang kedua masalah maulid Saya mau memperingati maulid Kata orang yang mau maulid Kata yang tak setuju Kamu bid'ah Bid'ah sama dengan sesat Bid'ah sama dengan dolalah Dolalah sama dengan masuk neraka jahannam Kata orang yang mau buat maulid, maulid itu kan bid'ah hasanah. Maulid itu kan bid'ah hasanah. Kata dia bid'ah tak bisa dibagi. Pokoknya semua bid'ah bolalah, sesat, masuk neraka. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Semua yang tak ada di zaman Nabi. Asal tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Kata yang ini kalau gitu mobil sama HP bid'ah. Karena tak ada zaman Nabi. Dijawab sama yang mengatakan bid'ah, mobil dan HP tidak bid'ah karena mobil dan HP urusan dunia. Yang bid'ah itu kalau urusan ibadah. Oh, jadi kalau gitu bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan ibadah. Ya, kalau gitu bid'ah bisa dibagi. Iya juga ya, katanya. Katanya bid'ah tak bisa dibagi dia sendiri membagi. sama macam Nusron, tidak ada yang paling mengerti Al-Quran selain daripada Allah. Maka siapapun bicara tentang Quran maka tidak betul. Tapi dia sendiri menafsirkan Quran. Nah, ini orang tak sadar tak tidak dia ngomong. Apa mesti harus pernah dilakukan Nabi? Apa mesti harus pernah dilakukan Nabi? Ya. Kalau tidak dilakukan Nabi maka bid'ah dalalah, sesat, neraka. Apa Nabi pernah sholat 300 rakaat? Tak pernah. Kalau gitu Imam Ahmad masuk neraka karena dia sholat 300 rakaat. Wah, kalau gitu saya tak tahu. Apa Nabi pernah zikir seribu kali sebelum tidur malam? Tidak ada hadis menyebut. Kalau gitu Imam Abu Hurairah masuk neraka karena sebelum tidur dia zikir seribu kali. Wah, kalau itu saya tak tahu. Pokoknya kata guru saya bin, ah habis. Ini tanya-tanya. Kalau nanya masuk neraka. Mengapa buku ini ditulis? Banyak alasan. Yang kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya pada mazhab tertentu. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta dan yang paling penting tidak salah memilih musuh jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang baca talqin orang zikir bersama masalah-masalah khilafiyah hingga tak tersisa sedikit pun kebencian untuk kristenisasi Israel bahkan untuk iblis Bapak minum teh saya minum kopi itu oke okay, tak masalah. Bapak silakan minum teh bapak, saya minum kopi saya. Saya tak paksa bapak untuk minum teh. Bapak jangan paksa saya minum kopi. Selama masih sama-sama halal. Tapi kalau sudah yang satu minum teh, satu minum kamput, nah ini tak bisa. Kau oh, silakan minum Budweiser, silakan minum podcast, silakan pakai sabu-sabu, silakan makan rohipnol, silakan makan ganja, sedangkan aku ini oh tak bisa. Ada saatnya kita berlapang dada menerima perbedaan. Ada saatnya kita mesti marah. Melihat orang mencaci maki ajaran Islam, marah. Marahnya karena Allah. Tapi kalau marah hanya gara-gara zikir jahar, marah hanya gara-gara tahlil, marah hanya gara-gara kunut subuh, ini kemarahan. Habis untuk itu dan orang kafir tak dapat. Bashar al asad tak dapat. Ini dia masalahnya, 37 masalah. Tapi malam ini yang kita bahas dua saja. Bid'ah subuh. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka bid'ah. Kalau bid'ah haram, sesat, masuk neraka. Benarkah? Beberapa perbuatan dilakukan sahabat Nabi tak pernah dilakukan Nabi. Contohnya salat sunat uduk Bilal, aku mendengar suara selop sendalmu dalam surga kresek kresek kresek apa yang kau lakukan Bilal Bilal menjawab saya tak pernah meninggalkan solat sunat wudhu habis wudhu solat sunat dua rakaat solat sunat wudhu oh itu kan hadis takriri Ustaz hadis takriri itu Nabi mengakui perbuatan Bilal tapi ingat Kapan Nabi mengakui perbuatan Bilal? Setelah Nabi mengetahuinya Bilal tidak pernah mengkonsultasikan amalannya. Apa pernah Bilal datang ke Nabi? Ya Rasulullah, aku ada ide nih mau sholat sunat dua rakaat setelah wudhu boleh apa enggak ya? Tidak pernah. Andai Nabi tidak memanggil Bilal, seumur hidup Bilal melakukan sholat sunat dua rakaat setelah wudhu dan dia tidak pernah mempermasalahkan hukumnya. Baik perbuatan itu. Seandainya baik, kenapa Nabi tak lakukan? Tak semua perbuatan baik dilakukan Nabi. Ah, ini yang kekeliruan. Seandainya baik, laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya baik, pasti mereka dulu melakukan perbuatan salat sunat wudhu baik, tapi Nabi tak melakukannya. Kenapa Nabi tak melakukannya? Banyak alasan. Bisa jadi Nabi takut nanti diwajibkan umat ini tak sanggup. Bisa jadi perbuatan itu nanti memberatkan umat ini. Nah, ini banyak alasan. Tapi yang jelas bahwa sholat sunat wudhu itu murni inisiatif Bilal bin Abi Rabah. Khubaib sholat sunat sebelum dipancung. Dia ditangkap orang kafir sebelum dipancung kepalanya dia sholat sunat dua rakaat. Tak pernah Nabi mengajarkan itu. Mana pernah Nabi mengajarkan? Hai orang beriman, kalau kau ditangkap orang kafir sebelum dipancung, salat sunatlah kau dua rakaat. Usolli sunnatal pancung rakaat ini lillahi ta'ala. Mana ada? Mana tahu jadi kita perang dengan komunis nanti. Ini udah siap-siap nih. Anak-anak muda sudah siap latihan memanah, latihan berkuda. Komunis sudah mulai bangkit. Bangga jadi anak komunis. Lambang-lambang komunis sudah siap. Cina-Cina sudah berdatangan. Naik komunis, siap mati. Tiba-tiba ditangkap sama komunis. Apa permintaanmu terakhir sebelum kami pancung? Izinkan aku sholat sunat dua rakaat. Itu tak pernah diajarkan Nabi Itu murni perbuatan sahabat Nabi Namanya Khubaib Khubaib adalah orang pertama Yang membuat sholat sunat bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar Dua orang akan dipancung Sama-sama ditangkap PKI Yang ngaji Kamu minta apa permintaan terakhir? Izinkan aku sholat sunat dua rakaat Kamu belikan aku ayam penyet Itu bedanya orang beriman sama orang ngasih makan, makan, makan. Ada sahabat Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadi imam kita baca ayat Tabarak Al-Muluk juz 29. Kalau imam ini aneh, lain. Sebelum dia baca ayat panjang, dia baca kul dulu. Qul wallahu ahad, Allahu samad. Habis itu baru dia baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti rakaat kedua dia buat gitu lagi. Habis sholat dalil amin, dia baca qul wallahu Habis itu baru dia baca ayat panjang Diadukan ke Nabi Dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Ya ini imam kami ini aneh Gimana imammu itu? Sebelum baca ayat panjang dia baca kul wallah Sebelum baca ayat panjang dia baca kul wallah Dipanggil sama Nabi Imam sini Kenapa ente sebelum baca ayat panjang ente baca kul wallah? Sebelum baca ayat panjang ente baca kul wallah. Apa alasan ente? Tengok jawaban dia. Inni uhibbuha ini aku uhibbu cinta. Aku cinta pada kul Allah. Apa jawab Nabi? Hubbuka ada adkhalakal jannah. Cintamu pada kul Allah membuat kau masuk surga. Apa ada Nabi mengatakan, "Hei Imam sini, pandai memandai kau baca-baca kul Allah baru ayat kul Allah mana masuk neraka jahanam kau gara-gara itu." Dah. Hubbuka ada adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul Allah memasukkanmu dalam surga. Ini makin menguatkan Bapak Ibu yang selama ini ayatnya kul wallah Kalau ini lain lagi, ini kebalikan dari yang tadi.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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis ayat baca kulullah. Rakaat kedua gitu lagi. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, imam kami ini aneh. Kenapa? Setiap baca ayat tutup kulullah. Setiap baca ayat tutup kulullah. Maka Rasul suruh tanya dia. Tanya imammu itu. Kenapa dia baca kulullah? Ditanyalah dia. Faqala dia berkata, "Li'annaha sifatur Rahman." karena kul Allah itu sifat Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membaca sifat Allah yang ada dalam kul Allah. Fa qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Akhbiruhu, sampaikan kepada dia annallaha yuhibbu, Allah cinta kepada dia karena dia selalu membaca kul Allah. Makin kuat saya kul Allah nih, Pak Ustaz. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah Ibnu Nu'man. Ini lain lagi. Cerita masalah kulwallah Yang satu baca di awal Yang satu baca di ujung Qatadah bin Nu'man membaca kulwallah Dari isya sampai subuh Habis isya Sampai subuh Yang mau ngetes malam ni silakan Kulwallah, kulwallah, kulwallah, kulwallah, kulwallah, kulwallah Lalu selesai itu ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah, ya ini teman saya ini aneh. Kenapa? Solatnya dari Isya sampai subuh ayatnya kul wallah kul wallah kul wallah kul wallah kul wallah kul wallah. Gimana ini ya Rasulullah? Engkau tak pernah ngajarkan, engkau tak pernah nyuruh, engkau tak pernah buat. Apa hukumnya? Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadihi demi jiwaku yang berada dalam genggaman kuasanya. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Satu kelola sepertiga Al-Quran. Berarti temanmu itu sudah hatam Quran berkali-kali dalam sholatnya tadi malam. Tapi jangan gara-gara baca kelola tiga kali nggak buka Quran lagi. Ini mesti diluruskan. Ini semua hadis takriri Nabi menyuruh qawli Nabi melakukan fi'li Nabi membicarakan qawli Nabi melakukan fi'li Nabi tidak menyuruh Nabi tidak melakukan Tapi Nabi menyetujui perbuatan sahabat Namanya takriri Ini kan takriri Betul Ini semua takriri Setelah Nabi menyetujui Sebelum Nabi menyetujui Sebelum mereka mengkonsultasikan ke Nabi Apa namanya? Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, sudah berapa orang sahabat Nabi masuk neraka jahanam gara-gara kaedah itu. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada yang aneh di belakang. Apa dia baca? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat Nabi tanya, "Manil qail?" Siapa yang ngomong itu tadi? Lalu dia, "Ana." "Ana." Saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ajib tu, ajib, ajib, amazing." Ajib tu, aku terkejut. Kenapa? Futihat Abu abu sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca tadi. Nabi tak pernah mengajarkan Allahu Akbar kabira dan sahabat itu tak pernah mengkonsultasikan ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku ada ide baca Allahu Akbar kabiran, boleh enggak kalau aku baca?" Qala bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah anak Umar bin Khattab berkata, "Fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik." Sejak aku mendengar Nabi mengucapkan itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walau sekalipun. Tiba-tiba datang ustaz berceramah, Lebih baik Allah mabait Karena Allah Akbar Kabira itu tak pernah dibuat Nabi Jahil bin Bahlul Hadisnya sahih Buka buku tujuh-tujuh tanya jawab salat Lu'al iftitah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Banyak Silakan pilih yang mana saja Allah mabait Bagus Allah Akbar Kabira Bagus Kelahi antara Allah mabait dengan Allah Akbar Kabira Yang satu Allah mabait Yang satu Allah Akbar Kabira Kelahi Yang tengah preman baru taubat Bingung dia. Doa sahabat ketika iktidal. Allahu liman hamidah. Pendek itu. Sami Allahu liman hamidah. Ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ini tuh manggil bini dia. Hamidah. Oh Hamidah. Mohon maaf kalau ibu ada namanya Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan kita Rabbana lakal hamdu min samawati wa min al-ardi wa min ummasita min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada seorang sahabat doanya lain. Apa dia baca? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mendengar itu Nabi tanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang baca doa itu tadi? Dia gentleman ngaku, "Ana." Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa tadi. Siapa yang baca doa itu tadi? Seandainya pakai kaedah, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah, dolalah, neraka jahanam. Tentu Nabi tanya, siapa yang pandai-pandai buat doa tadi? Saya Rasulullah. Malaikat berlomba ingin mencatat karena kau masuk neraka jahanam. Abu Hurairah bertasbih berapa kali? Kulla yaumin every day isnai ashar alfa tasbihah 12 ribu kali tasbih dari mana Ustaz ambil? Imam Al-Zahabi ahli hadis terpercaya tak pernah meriwayatkan yang baik siar A'lam An-Nubala siar biografi A'lam tokoh-tokoh Nubala pilihan juz 2 halaman 610 diriwayatkan dari Ikrimah anna Abu Hurairah Abu Hurairah kana yusabbih bertasbih kulla yawmin setiap hari isnai asyara alfa tasbihah 12 kali mana hadisnya hai orang-orang beriman bertasbihlah kamu 12.000 kali tak ada kenapa dia berani melakukan seandainya pakai kaedah tadi jika tidak dilakukan Nabi neraka jahannam masuk neraka Abu Hurairah anda tanpa sadari sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Apa beda Anda sama Syiah? Apa beda kalian dengan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, yang mengkafirkan Umar, yang mengkafirkan Abu Hurairah? Hanya beda caranya saja. Abu Hurairah dua kali menjerit dalam sehari. Menjerit kenapa? Tengok bunyi dia menjerit. Awal nahar pagi wa akhirahu sore. Apa kata dia? Zahabal lail, malam sudah pergi. Waja'an nahar, datang siang. Wa uridha alu fir'aun 'ala nar. Keluarga, sahabat, kerabat, tentara Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setiap hari dia katakan itu. Zahabal lail, waja'an nahar, wa uridha alu fir'aun 'ala nar. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Kalau dikatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah dah dua kali masuk neraka. yang ketiga kali masuk neraka Abu Hurairah seribu kali tasbih sebelum tidur malam Anjadihi dari kakeknya annahu kana lahu khaytun Abu Hurairah punya khayt khayt benang tali panjang Abu Hurairah punya tali panjang fihi alfa uqdah di tali itu ada seribu uqdah simpul tali tali disimpul seribu ah dia petik tali simpul seribu subhanallah ni tali disimpul seribu simpul subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah seribu Bapak Ibu balik dari sini ambil tali jemuran buat simpul sebelum tidur malam subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah. Kenapa dia simpul tali? Karena zaman dia belum ada pabrik tasbih. Sekarang pabrik untuk motong batu, melobangi batu sudah ada. Tinggal beli saja tasbih made in China. La yanamu, dia tidak tidur hatta yusabbih bihi sampai dia bertasbih dengan tali itu. Bertasbih. Abdullah ibnu Abbas, air Al-Qur'an. Ha? Kenapa air Al-Qur'an? Kenapa Quran bisa berair? Apa kena hujan? Annahu dia amara memerintahkan ayat tuba supaya tulis tulis ayat Quran ambil kertas tulis ayat Quran setelah ditulis masukkan ke dalam air limuraatin untuk perempuan ta'assara 'alaiha wiladuha yang susah melahirkan asarun minal Quran thumma yughsal kemudian airnya itu masukkan dimandikan bisa dua cara dituliskan masukkan ke dalam atau mangkok putih mangkok tulis pakai spidol tuang air ke dalamnya minum tapi tinta spidolnya jangan yang racun kalau racun anak tak lahir orang mati Wa yazkur wa yuzkar an ibn Abbas diriwayatkan dari Ibn Abbas annahu bahwa Ibn Abbas amara memerintahkan an yaktuba supaya dituliskan limur'atin supaya perempuan tasar alaiha Hawiladuha kalau dia payah melahirkan asarun minal Quran beberapa ayat Quran subma yughsal kemudian mandikan perempuan itu wa tusqa kasih dia minum minum minum begitu juga untuk orang yang kerasukan jin kerasukan setan tuliskan minum Abdullah bin Zubair punya cara khusus. Cara apanya khusus? Kalau dia malam sholat dibaginya tiga malam. Malam pertama tegaknya lama, ayatnya panjang. Malam kedua rukuknya lama, tasbihnya banyak. Malam ketiga sujudnya lama, tasbihnya banyak. Malam pertama ayatnya panjang, sujudnya sikit. Malam kedua sujudnya lama, ayatnya sikit. Malam ketiga sujudnya banyak, ayatnya sikit tegak rokok sujud tak pernah dilakukan Nabi kalau pakai kaedah kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah Abdullah bin Zubair sudah masuk neraka jahanam Abdullah bin Umar punya tasahud khusus kita baca tasahud At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullah bin Umar buat Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Dia menambah zittu fiha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah tak ada dalam tasawuf kita. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tasawuf kita yang diajarkan Nabi. Abdullah bin Umar menambah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau pakai kaedah, kalau tidak dibuat Nabi, ini tak pernah dibuat Nabi, masuk neraka. Abdullah bin Umar masuk neraka. Penuh neraka itu diisi sahabat Nabi. Gara-gara kaedah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sahih apa tak sahih? Isnaduhu sahih. Wa kadza qala Ad-Daraqutni wa aqarrahu Al-Hafiz Al-Asqalani. Begitu diriwayatkan Imam Daraqutni, jangan baca daru, daru tak ada daru, Daraqutni diakui oleh Al-Hafiz kalau disebut Al-Hafiz 300 ribu hadis dalam kepalanya Al-Hafiz ibnu Hajar Al-Asqalani Abdullah bin Mas'ud punya tasahud khusus gimana bunyi tasahudnya Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna mir rabbina kata mir rabbina tak ada dalam salam kita Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ya enggak assalamu alayna mir rabbina assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi barakatuh assalamu alayna mir rabbina sahih riwayat ini Abu Darda wah oh, ini tasbihnya tak sanggup gitu seratus ribu tasbih sehari subhanallah subhanallah kita kalau seratus ribu sehari itu tak sempat ngomong saya kalau ngajar di lokal Pak, kapan Ustaz menjelaskan? Sebentar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kerja di kantor camat datang orang mau ngurus, "Pak, kami mau buat KTP. Kapan siap KTP kami, Pak?" Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 200 ribu sehari. Yang mau mencoba 200 ribu sehari, coba besok. Bisa tak 200 ribu? Mereka kenapa bisa? Dia tak ada urusan. Abu Darda ahli ibadah. Abu Darda imam diangkat menjadi imam di Dimas Damaskus yang sedang hancur berkeping oleh Bashar al-Assad laknatullah alaihi majma'in mudah-mudahan Allah membebaskan Suriah dari Syiah Nusairiyah amin ya rabbal alamin Abu Darda pernah menjadi imam di Damaskus dan dia orang yang abid ahli ibadah dan dia bertasbih kam tusabbih fi kulli yawm berapa kali kau bertasbih setiap hari mi'atu alf mi'atu seratus al seribu mi'atu al seratus ribu Imam Zainal Abidin Zainal perhiasan Abidin ahli ibadah Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah Namanya siapa? Ali Nama ayahnya Husain Nama atuknya Ali Ali bin Husain bin Ali Orang Arab biasa pakai nama datuk Ali bin Husain bin Ali Ali punya anak nama Husain Punya cucu nama Ali Tapi karena ibadahnya banyak Maka dia dipanggil Zainal Abidin kalau ada bapak namanya Pak Zainal Abidin, itu artinya ibadahnya banyak. Tak sanggup saya Pak ganti nama. Annahu bahwa dia karena yusalli salat fi kulli yawmin setiap hari Walai latin sehari semalam alfa rakaah seribu rakaan ila an mata sampai mati. Wa kana yusamma Zainal Abidin, dia dipanggil Zainal Abidin li ibadatihi karena ibadahnya yang banyak. Seribu rakaat satu hari Tak tanggung-tanggung Kalau seribu rakaat bagi dua Berarti berapa itu Masya Allah Pokoknya Masya Allah Ibadah Zainal Abidin Balik ke kaedah Malam ni kita mengkaji kaedah Jika tidak dilakukan Nabi Masuk neraka Berarti Imam Zainal Abidin masuk neraka Kerana Nabi tak pernah mengajarkan Solat seribu rakaat sahaja Imam Ali bin Abdullah bin Abbas Anak Abdullah bin Abbas Seribu kali sujud dalam sahih Seribu kali sujud Anil Auza'i dari Auza'i Wa ghairihi dari imam yang lain Bukan imam Auza'i saja Imam Auza'i ahli fikih Fiqah Adil Babit Terpercaya Annahu kana yusalli fil yaum Bahwa Ali bin Abdullah bin Abbas Salat sehari semalam Alfa sajadah Seribu kali sujud Tak pernah diajarkan Nabi Tak pernah dilakukan Nabi Hai orang-orang beriman Sujudlah kamu seribu kali Siapa yang sujud masuk surga Tak pernah Tapi dia melakukannya Kalau pakai kaedah tadi Banyak sekali Saya mau menulis buku di masa akan datang Seratus orang masuk neraka Gara-gara kaedah ini Kalau tidak dilakukan Nabi Masuk neraka ah, Mau saya susun bukunya Tapi tak pula sempat-sempat Sudah mau siap tulis. Bisa maulid Nabi pak Tak jadi Imam Amir bin Abdul Qais Solat dari terbit matahari sampai asar Terbit matahari sampai asar <coughs> Solat terus Sampai asar tak berhenti Solat, solat, solat, solat, solat Padahal Nabi SAW tak pernah mengajarkan Saya bukan mau mengajak bapak ibu Supaya ikutlah ini Tidak Malam ini kita sedang Malam ini kita sedang membahas Jangan mudah membuat kesimpulan Itu tujuan saya Jangan mudah membuat kesimpulan Asal tak dibuat Nabi, bina Asal tak dibuat Nabi, bina Masuk neraka Tak begitu Ngaji baik-baik Kalau kita tak senang perbuatan orang Dikaji satu-satu Jangan main sweeping general Main pukul rata saja Dia sholat dari terbit matahari sampai asar Karena Amir Amir bin Abdul Qais La yazalu terus La yazalu bukan sehari. La yazal. Terus. Yusalli salat min tulu'is syamsi dari terbit matahari ilal asri sampai asar. Fayan sarib Kemudian dia berhenti. Wa qadim fatafahat saqahu. Dia berhenti karena kakinya sudah bengkak. Ternyata kalau kita salat dari subuh sampai asar itu kaki bisa bengkak. Orang Pekanbaru ini banyak juga yang kakinya bengkak. Bukan karena sholat, karena emping melinju. Habis itu ketika dia bangkit apa kata dia? Ya amaratum bisu. Ya amaratum bisu wahai hawa nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan. Hai hawa nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan. Hai hawa nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan. Innama khuliqtu lil ibadah. Sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah. Begitu ibadahnya hebat, dia mengatakan innama khuliqta lil ibadah. Kau diciptakan untuk ibadah, kau diciptakan bukan untuk main game online, kau diciptakan bukan untuk keluyuran, kau diciptakan bukan untuk menembak musuh yang tak mati-mati di warnet, kau diciptakan bukan untuk main catur, kau diciptakan bukan untuk mancing, browsing, chatting, kencing. Kau diciptakan innama khuliqta lil ibadah. Kau diciptakan untuk beribadah. Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad Hatam Quran setiap malam Solat siang 100 rakaat Puasa setiap hari Tak pernah dilakukan Nabi Kana baqi yukhtimul Qur'ana Baqi ibn Maqlad, Hatam Quran Kulla lailatin Setiap malam Fi thalatha asyrata rakaat. Bukan baca Qur'annya duduk baca Qur'an Kalau duduk baca Qur'an maklum Biasa siapa pun sanggup Fi thalatha asyrata raka'ah Dalam solat 13 rakaat Baca Qurannya tegak dalam salat 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, hatam Quran. Wa kana yusalli bin nahar, nahar. Dia salat di waktu siang, mi'ata rakaat, mi'ata 100 rakaat, wa yasumud dahra, wa yasumud dahra dan dia puasa dahar. Dahar puasa sepanjang hari terus. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini yang tadi yang kita bahas di awal mukadimah. 300 rakaat sehari semalam nama anaknya Abdullah bin Ahmad Abdullah anak Ahmad bin Ambal karena abi bapak saya yusalli salat fi kulli yaumin setiap hari walailatin sehari semalam salasa tiga mi'ah ratus rakaat salasa mi'ah rakaat tiga ratus rakaat salatnya sehari semalam falamma maridha ketika dia sakit mintil kal aswat karena dicambuk siapa yang berani nyambuk imam Kebetulan waktu itu rezim sesat ahlul bid'ah bernama Mu'tazilah berkuasa. Dia difitnah, masuk penjara, dicambuk mereka imam, ulama, resikonya luar biasa. Naik PKI, tangkap, pancung, bunuh. Naik Mu'tazilah, tangkap, pancung, bunuh, cambuk. Dicambuk, al-afathu. Maka sejak dicambuk, dia menjadi lemah. Lalu karena lemah, apakah dia tak solat malam? Fakana yusolli kulla yaumin wa lailatin. Sejak dia sakit, dia solat sehari semalam. Mi'ah wa khamsin, 150. Ketika badannya sehat, 300. Ketika sakit, 150. Orang kita sehat tak sehat, sakit tak sakit. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Dalam solatnya, bukan di luar solat. Kalau di luar solat biasa, ya Allah sehatkanlah Ustadz Somad ya Allah. Kenapa kau doakan Ustadz itu sehat? Nilaiku belum turun lagi ya Kalau dia mati nanti payah ulang lagi semester depan. Wih, oh, itu rupanya. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Ahmad bin Ambal yaqulu dia berkata, "Inni la adu Allah, aku berdoa kepada Allah li Syafi'i untuk Imam Syafi'i." Imam Ahmad bin Ambal kalau solat subuh enggak pakai kunut. Imam Syafi'i kalau solat subuh berkunut antara Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal ikhtilaf masalah kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad bin Hambal enggak pakai kunut. Tapi masalah doa mendoakan mereka tak pernah bermusuhan. Jangan hanya gara-gara kunut kita memusuhi orang. Ya Allah, ampunkanlah aku, saudaraku, kawanku, kecuali si Anu. Aku tak suka nengok dia karena dia tak berkunut. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i. Berapa lama? munzu arba'in arba' ampe arba'in ampe puluh 40 arba'in sana 40 years ya tahun yaqul apa doanya Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asyafi ampunkan dosaku ya Allah ampunkan kedua orang tuaku ampunkan Muhammad bin Idris Asyafi syafii saya tak minta bapak ibu adik-adik doakan saya 40 tahun. Empat kali aja jadilah. Rabbi firli ampunkan aku wali Wali Daya kedua orang tuaku wali Abdus Somad. Eh salah tu Wali Abdus Somad. Jadilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus soleh minum air Quran. Eh, apa ada air Quran? Wara'a jama'atun minas salaf Ada sekelompok salaf Apa salaf itu Pak Ustaz? Abad pertama khairul qurun qarni Summa alladzina yulunahum seabad sesudah itu Summa alladzina yulunahum seabad sesudah itu Tiga abad pertama disebut dengan salaf Jadi kalau ada orang ngaku Gue ini salaf nih Salaf gatal-gatal Salaf itu tiga abad pertama mas Ini ngomong Ustaz ada kawan saya orang salaf di mana dia sekarang? Tinggal di Sukajadi. Mana ada orang salaf tinggal di Sukajadi? Salaf itu tiga abad pertama Abad satu, abad dua, abad tiga Abad siji, abad loro, abad telu Abad sada, abad dua, abad tolu Satu, dua, tiga, one, two, three Itu namanya salaf Adapun abad empat, lima, enam sampai sekarang Namanya kholaf Kita ini kholaf Yang pertama dulu salaf Nah antuktab lahul ayat ditulislah ayat-ayat Quran lalu kemudian summa yasrabuha airnya diminum qala mujahid mujahid berkata la baksa ora opo-opo la ora baksa opo-opo no wat-wat la baksa enggak apa-apa boleh an yuktabal Quran ditulis Al-Quran wayusilahu airnya dimandikan wa marid diminumkan kepada orang yang sakit sakitnya apa sambet sambet itu apa Pak Ustaz tersapu apa diganggu jin tanya anak-anak gadis di baru ini diganggu jin gara-gara apa celana jin itu dipakainya nah ini tentang masalah Mana pernah Nabi ngajarkan Hai orang-orang beriman Kalau ada orang susah melahirkan Kalau ada orang tersapu Maka tulislah ayat Quran Minumkan ke dia Mana ada Kalau dipakai istilah Kalau tidak dibuat Nabi Masuk neraka Masuk neraka Semua ini salaf ini Orang salaf masuk neraka Ibnu Taimiyah Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah Man wazaba siapa yang terus menerus ala arba'in marrah kula yaum membaca ampek puluh kali setiap hari baina sunnatil fajri wa solatil fajri antara solat qobliya subuh dan solat subuh Baca ini 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghif. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghif. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghif. Baca 40 kali habis salat qabliyah subuh menjelang iqamat. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghif. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghif. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghif. Apa balasannya? hasalat lahu hayatul qalbi maka hatinya akan hidup tidak mati-mati walam yamut qalbuhu hatinya tak akan mati ketika hati orang mati gara-gara milih Ahok ketika hati orang mati gara-gara makan sogo ketika hati orang mati gara-gara makan haram riba hati dia tak mati kenapa karena dia selalu dapat bimbingan ya ayu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis yang jadi masalah apa pernah nabi mengajarkan ini Hai orang-orang beriman, antara solat qabliyah subuh menjelang azan subuh, kau bacalah doa, la ayu ya payum la ilaha illa anta birahmati rahmatika astaghis, baca 40 kali. Tidak pernah pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka, masuk neraka jahanam Ibnu Taimiyah. Nauzubillah, imam besar, imam kabir meninggal di penjara karena rezim yang tidak sepaham dengan dia. Di penjara mati dalam penjara sampai tak sempat menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab Al-Uzza Al-Uzza alladzina atharul ilma 'ala zawaj ulama-ulama yang tak sempat menikah gara-gara menuntut ilmu dan memperjuangkan Islam termasuk beliau Ibnu Taimiyah masuk termasuk juga Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i masuk mazhabnya Hambali Imam Ibnu Taimiyah ini ceritanya panjang harap gundul semua bagi yang tak bisa baca jangan tengok lama-lama bukunang kunang nanti yang menjadi perhatian ini saja. Ini murid dia. Murid Ibnu Taimiyah namanya Omar Ibnu Ali Ibnu Musa Al-Bazzar. Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Cetakan Beirut Maktab Islami, cetak 1400 Hijriah, halaman 30 juz sampai 38. Jadi dia datang menjumpai Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sedang berada di masjid salat subuh. Maka kulihat faraituhu aku tengok, aku lihat aku ndelok IC see yaqra al-Fatihah Imam Ibn Taimiyah membaca Al-Fatihah wa yukarriruha wa yukarriruha ngulang terus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin habis ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin habis ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim wa yukarriruha sampai kapan wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu Kapan? Minal fajri ilar tifa'is syamsi. Terbit fajar, terbit fajar solat subuh jam 4.47. Azan subuh, habis solat subuh Ibnu Taimiyah berdoa sampai matahari terbit. Matahari terbit sekarang pukul 6 lewat 8. Jadi kalau begitu Imam Ibnu Taimiyah baca Fatihah berapa? Satu jam setengah. Satu jam setengah baca Al-Fatihah Difaham Syamsi Summa takrir tilawatiha Kemudian dia ulang-ulang-ulang terus Tak pernah diajarkan Nabi Tunjukkan saya hadisnya mana Ada Pak Ustaz, ini hadisnya Hadis Asad, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa bunyi hadisnya? Man sallal ghadata fi jama'atin Siapa yang solat subuh berjamaah Summa qa'ada yazkurullah Setelah solat dia tidak keluar masjid Tapi dia duduk di masjid berzikir dengan Allah Summa hatta tatul asyam Sampai terbit matahari Memang betul Hadis itu umum Bercerita tentang orang sholat subuh berjamaah Habis itu duduk di masjid berzikir Adakah hadis menyebut Zikirnya Al-Fatihah dari awal sampai akhir? Tak ada Kalau pakai kaedah tadi Kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka Imam Ibn taimiyah sudah masuk neraka berapa kali Gara-gara kaedah itu Hati-hati memakai kaedah Syekh Ibn Bas Membuat tangkal sihir Ini bisa diamalkan Yagi yang kena sihir Anak gadis, cantik dipelet sama orang Dek, aku ingin minangmu dengan bismillah Pret Sakit hatinya Diambilnya ludah kalian Dicurinya rambut kalian Diambilnya bekas potong kuku kalian Lalu disantetnya dibaca-bacanya Ah, ini caranya Wa min asbabis salamati aiban Di antara menyebabkan keselamatan Minta selamat dari Allah Yang menurunkan keselamatan Allah Tapi ada asbabnya Apa sebabnya? Baca kul huwallah Habis itu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas wal mu'awwizataini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas ba'da kulli salat, setiap salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, fahiya min asbabis salamah wa ba'dal fajri habis fajar, habis subuh wal maghrib, habis maghrib salasa marratin, tiga kali kul huwallahu ahad wal mu'awwizataini. Syekh bin Bas Majmu' Fatawa ini kombinasi antara hadis dengan Syekh bin Bas punya jurus, punya rumus. Kalau diminta mana hadisnya secara teks, tak ada dikombinasikan, mengkombinasikan antara hadis dengan pendapat itu tidak bid'ah. Syekh bin Bas, ini tangkal sihir yang lebih lengkap lagi. Menurut pendapat Syekh Ibnu Bas, bagaimana caranya? Wa alaika tastamil qiraah, baca Fatihah. Dah, Fatihahnya Pak Ustaz, Fatihah sampai habisnya. Fatihah, Fatihah, Fatihah, Fatihah. Dah berbunyi. Nanti kita lanjutkan. Ini panjang ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Obat sihir Pertama baca Al-Fatihah Kedua ayat kursi Ketiga kul huwallah Ketimpat kul hampir falak Kelima kul hampir bin nas Nafas, nafis ala Tanfusu ala nafsik Tiup ke tapak tangan Autam fusu filma Atau tiupkan ke air Dah Wa idha tarahta fi sab'a waraqat Kalau ditambahkan tujuh daun sidir Tambahkan tujuh daun sidir Daun sidir, daun bidara Madekukah Yang ditumbuk halus, digiling Summastahmamta biha kemudian engkau mandikan air itu fa inna hadza mujarrabun insyaallah mujarab li zawali hadzal bala untuk menghilangkan bala diganggu oleh setan ini wa in qara'ta min duni sidrin anda tidak ada daun sidir daun bidara yakfi cukup daun sidir daun bidara ada dijual satu batangnya 150 ribu bukan saya mau jualan pohon sidir Ustadz Iskandar Arnel, dosen UIN Suska, Husuludin pernah cerita di ruang dosen, katanya ini ada jual. Bagus, jadi yang ditanam di depan rumah itu yang bermanfaat. Daun sidir, eh, jambu madu, yang bermanfaat, yang tak bermanfaat tak usah. Bunga kantil, bunga tai ayam tak ada gunanya, saya tanam. Nah, ini semua ini sebagiannya ada dalam hadis tapi sebagiannya tidak ada dalam hadis. Itu ijtihad ulama. Nah, ini jadi kalau dipakai kita masih dengan kaedah Kalau tidak dibuat nabi bid'ah. Tidak dibuat nabi. Sebagiannya ada dibuat nabi. Doa khatam Quran dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, masjid Arab. Salat tarawih satu malam satu juz, doa khatam Quran dibaca dalam sholat tarawih. Apa hukumnya? Tak pernah dibuat Nabi. Itu tak pernah dilakukan Nabi. Kita masih dengan kaedah, jangan lupa. Membaca doa khatam Quran. Pernah tak Nabi ngumpulkan sahabat, ayo kita baca doa khatam Quran? Tak ada. Mana ada? Itu adalah perbuatan Anas ibnu Malik Anas bin Malik Iza al Qur'ana Jama'a ahlahu wa auladahu Dikumpulkannya anaknya Dikumpulkannya istrinya Lalu dia membaca doa khatam Quran. Itu di luar sholat. Bagaimana dibaca doa khatam Quran dalam sholat? Nah, ini jadi masalah. Ternyata di Masjidil Haram dilakukan. Ditanyakan kepada ulama, Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Apa kata beliau? La haraj, la haraj. Boleh. La haraj. Liannahu sabata an ba'dis salaf. Annahu fa'ala dhalik. Bahwa sebagian salaf melakukan itu. Kalau dipakai kaedah jika tidak dilakukan Nabi bid'ah Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah Tak pernah dilakukan Nabi Doa khatam Quran Kumpul anak, kumpul istri, kumpul Mau nikah Ada acara malam berhatam Quran Acara anak sebelum sunat Ada acara khatam Quran Itu di luar solat, Bagaimana dengan di dalam solat? Tak pernah dilakukan di Indonesia ini Belum tahu saya Ada doa khatam Quran dalam solat, Mungkin sebagian masjid ada tapi itu kalau dipakai kaedah tadi jika tidak dilakukan Nabi. Oh, bid'ah, dalalah. Nauzubillah. Pendapat Syekh Ibn Utsaimin tentang doa khatam Quran di dalam solat Boleh kata dia, tak jadi masalah. Bagaimana dengan hadis? Kullu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah ini dia. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perbuatan bid'ah dalalah. Jangan baca hadis tanpa penjelasan ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, "Wa qala Syafi'i." Imam Syafi'i berkata, "Al bid'atu bid'atani." Bid'ah itu terbagi dua, mahmudah wa mazmumah. Ada bid'ah mahmudah terpuji, ada bid'ah mazmumah tercela. Bagaimana cara membedakannya? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Kalau bersesuaian dengan sunnah maka bid'ah itu mahmud. Wa ma qala fahuwa mazmum. Kalau bertentangan dengan sunnah maka mazmum tercela. Jawaban kedua Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال المحدثات ضربان Perbuatan yang tidak dibuat Nabi itu terbagi dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an. Kalau perbuatan itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar, bertentangan dengan ijma', fa hadhihi bid'atud Maka itu bid'ah dhalalah. Wa ma uhditsa minnal khairi. Kalau perbuatan itu baik, dibuat-buat, tak ada zaman Nabi, la yukhalifu syai'an min dzalik, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar, tidak bertentangan dengan ijma' ijma fadhi muhdatsatun ghairu mazmumah maka dia tidak tercela menurut Imam Nawawi jangan baca hadis pahami sendiri kalau galah panjang sejengkal jangan laut hendak diduga kita ikuti pendapat para imam apa kata Imam An-Nawawi Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Semua yang dibuat-buat itu bid'ah, semua yang bid'ah itu dalalah. Tapi hadis yang umum ini dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kalau perbuatan itu baik, dilaksanakan, ditradisikan, maka kata dia al muhdatsatul batilah wal bidah al mazmumah kalau dia diada-adakan tidak sesuai dengan sunnah bertentangan barulah dia mazmumah tercela selama tidak tercela selama tidak bertentangan maka dia tidak dikatakan bid'ah mazmumah tapi semua bid'ah kan dalalah Imam Nawawi menjawab makna kullu bid'atin dalalah hadza umum Hadis yang umum maksus dikhususkan. Lalu yang dimaksud Walibul bid'ah Sebagian besar bid'ah itu dalalah Tapi tidak semuanya Karena hadis itu umum Dikhususkan hadis lain Lantas Lantas itu Bukan lalu lintas Lantas Kriteria bid'ah dalalah itu apa? Kriteria bid'ah dalalah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani Wattahqiq annaha an kanat mimma tandarij tahta mustahsan fi syar'i fa huwa hasanah. Kalau dia baik, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, hasanah. Wa in kanat mimma tandarij tahta mustaqbah, tapi kalau dia buruk, tak baik, maka dia mustaqbahah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, wa wafaqa sunnah fa hasanah. Kalau dia baik maka hasan, wa ma khalafa fa dhalalah. Kalau bertentangan dengan Quran hadis maka dia dhalalah. Kriteria bin Ahdalalah Satu, Nah, ini penting. Saya tidak setuju dengan orang asal ini buat buat buat buat apa nih bin hasanah nih, bin hasanah nih. Asal saya nak otaknya dia bin hasanah nih, bin hasanah. Apa itu bin hasanah? Keyakinan batil yang berkaitan bin dalalah, keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah duduk di atas aras, seperti duduknya orang di atas kursi Mengatakan bersatu dengan Tuhan Manunggaling kaulah guste Pantaisme Manunggaling kaulah guste Menyembah Allah namun menghadapkan diri beribadah kepada selain Allah Atau mengatakan Al-Quran tak lengkap Mengingkari takdir Mengkapirkan selama muslim Mencaci maki sahabat Nabi Mengatakan selain Nabi maksum Pernyataan bahwa agama Islam tak relevan dengan zaman Semua keyakinan yang dibuat-buat Ini bid'ah bolang. Dua Merubah bentuk ibadah yang sudah disyariatkan Contoh Dikurang atau ditambah Misalnya rakaat sholat wajib Dibuatnya zuhur lima rakaat Mengurang takaran zakat fitrah Mengurang jumlah sujud dalam sholat Mengganti surat fatihah dengan surat lain Merubah lapas azan Membuat sujud sebelum rukuk Ah, itu bid'ah dalalah tu. Tiga, merubah waktu ibadah seperti sholat subuh jam 9 pagi. Mahasiswa banyak sekarang sholat subuh jam 9 pagi. Eh, itu bin Ahdalalah tuh. Puasa setengah hari untuk mengajar anak-anak tak apa-apa. Atau merubah tempat ibadah, tawaf di bukit keramat, tawaf di kuburan dan sebagainya. Itu dolalah. Empat, meyakini ada suatu keutamaan pada suatu ibadah yang dilakukan dengan cara khusus tanpa ada dalil syar'i. Misalnya, berpuasa dengan menjemur diri di panas dapat pahala. Siapa yang puasa jam 12 siang berpanas-panasan pahalanya lebih besar. Eh, itu dolalah tuh. Berpuasa selama 40 hari akan dapat ini, dapat itu, dapat ini. Eh, itu dolalah tuh. Namanya puasa dolalah di Mas Kanjeng. Sholat dengan pakaian tertentu akan dapat keutamaan tertentu. Siapa yang sholat pakai sarung warna hijau, peci hijau, sorban hijau, maka akan dapat bidadari berwarna hijau di surga jannatun naim. Nah, itu dolalah tuh. Diam pada hari Senin mendapatkan keutamaan khusus. Itu betul-betul. Lah. Lima, menyatakan keutamaan khusus pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, zikir tertentu, surat tertentu. Orang tertentu, zikir tertentu, tempat tertentu, pahala tertentu. Siapa yang berzikir pada hari Jumaat, tempat di bawah cahaya matahari, maka akan dapatkan ini, ini, ini, ini. Ah, itu tak betul. dolalah. Enam, membuat ibadah khusus dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan keutamaan tertentu. Siapa yang sholat 100 rakaat pada malam maulid dapat ini, ini, ini, dan ini. Nah, itu tak betul, tak ada dalil. Tujuh, berkumpul melakukan suatu ibadah pada waktu tertentu, tempat tertentu dengan keyakinan ada balasan tertentu terhadap perbuatan tersebut. Adapun berkumpul di masjid pada malam Maulid Nabi dengan mendengarkan bacaan Quran, ceramah seputar sejarah Nabi atau malam tahun baru Hijrah, muasabah sangat dianjurkan memanfaatkan momen tertentu membahas masalah tertentu. 8 membuat batasan tertentu dalam takaran, jarak, jumlah bilangan, waktu yang telah ditetapkan syariat Islam seperti berat nisab zakat, jarak kosor salat, jumlah bilangan kaparat, jumlah batu melontar jumrah ditambahnya dibuatnya 14. Kenapa kau buat 14? Setan sekarang sudah bertambah banyak. Ah, itu tak betul. Tawaf dibuatnya tawaf 8. Orang 7 kau kenapa 8? Inilah aku ingin dapat pahala lebih. Ah, itu tak betul. 9 semua perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil dari syariat Islam. Apakah dalil itu nas atau pemahaman terhadap nas atau secara terperinci atau secara global, maka itu disebut dengan bid'ah dalalah. Habis tentang masalah bid'ah. Masuk pembahasan kedua, maulid. Yang merah yang melarang, yang hijau yang membolehkan. Apa dalil Pak Ustadz merah melarang, hijau membolehkan? Buktinya kalau kita lewat depan mall SKA merah tak boleh lewat kan? Hijau boleh. Kalau kuning gaslah sekencang-kencangnya. Maulid bid'ah kata siapa? Sebagian ulama Saudi Arabia. Boleh kata siapa? Imam Al-Hafiz Ibnu Ajar Al-Asqalani boleh kata siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Boleh kata siapa? Syekh Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Boleh kata siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Boleh kata siapa? Syekh Atiyah Sokor. Abdul Somad kau tak masuk. Abdul Somad kutil. Jadi jangan katakan apa hukum maulid? Boleh kata Ustaz Somad. Jangan bawa-bawa Somad. Marah orang sama Somad. Akhirnya Somad dicaci maki di internet. Makanya off Facebook saya sampai sekarang. Tak bisa saya update status lagi. Kadang-kadang habis dibantai caci-caci, kalah, mundur teratur. Saya tahan, mahasiswa jamaah tak tahan. Akhirnya mereka saya tengok udah emosi. Wah, naik setan jamaah. Oh, op. Banyak mudaratnya daripada manfaat. Nah, tapi adik-adik, bapak-bapak yang mempertahankan 212 yang mempertahankan Islam di internet terus berjuang. Itu yang disebut uh, Habib Rizik dengan uh, mujahid cyber. Oh, mujahid cyber. Tapi jangan gara-gara itu tak sholat berjamaah. Eh, kau tak sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu lain. Aku sedang berjihad ini. Nah, itu tak betul. Nah, ini tentang gambaran. Siapa yang melarang maulid? Sebagian kecil. Sedangkan yang membolehkan maulid Al-Hafiz. Kalau sudah Al-Hafiz, 300 ribu hadis di kepalanya. Ada orang hafal 300 ribu hadis Membolehkan maulid Ada orang cuma hafal 3 hadis Melarang maulid Bapak ibu ikut yang 300 ribu apa yang 3 hadis? 3 hadis itu pun baca matan hilang sanat Baca sanat hilang matal Itu pun lewat laptop Habis baterai habis hadisnya Isu pertama isu isu isu akhirnya orang yang datang maulid itu error deh goyang gara-gara isu tidak boleh buat maulid karena maulid itu dibuat-buat oleh syiah fatimiyah kelompok sesat dan kafir apa betul ini yang pertama buat maulid merah yang pertama buat maulid adalah syiah fatimiyah kata yang biru yang pertama membuat maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Qutburi Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Muktikin wafat 630. Ikut yang merah apa ikut yang ini? Saya ikut yang biru. Kenapa? Karena yang ini terpercaya. Sumber dari mana? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini yang betul. Al-Imam Al-Muzaffar Imam Muzaffar ini siapa? Jangan-jangan dia ini raja sesat ini. Jangan-jangan dia ini raja syiah ini. Jangan-jangan dia ini raja bolal ini. Kita tengok apa kata Imam Ibnu Katsir. Ini Arabnya. Kenapa Ustaz selalu menyertakan Arab? Saya tak mau kalau Arabnya dibuang nanti orang menuduh Alah somat pandai-pandai buat-buat aja tuh Ngawur deh tuh Ustaz bohong tuh Ini Arabnya Terjemahnya nih Imam Ibnu Katsir mengatakan dia itu siapa? Seorang raja yang pemberani, cerdas, berilmu, adil, pernah memberi hadiah seribu dinar. Seribu dinar itu berapa sekarang? 2,5 M kepada Syekh Abdul Attab bin Dihya menulis kitab Tanwir Maulid. Ada ulama buat maulid dipanggilnya. Engkau nulis tentang maulid ya, nih ku kasih duit 2,5 M. Makanya kalau bapak ibu orang kaya, duit banyak, sawit jauh mata memandang, mahasiswa bertepatan dengan Maulid tahun 2017, kalian tulis buku sejarah Maulid. Nanti ku kasih kalian duit 2,5 pak Insya Allah 2000 perak. Insya Allah ku, ku gratiskan kalian S1, ku kasih kalian beasiswa, ada sepeda motor Insya Allah baru Pak second. Kasihlah dia hadiah. Tengok bagaimana solehnya raja ini. Ini yang ngomong Ibnu Katsir loh. Ibnu Katsir ini ahli tafsir, ahli hadis. Imam Sab Ibnu Jauzi, apa kata dia? Raja Muzaffar itu bersedekah waktu maulid. Ani ah, di dalam nih. Berapa dia bersedekah waktu maulid? 5000 kambing panggang. 5000 kambing. 5000 ekor kambing, bukan ekornya, kambingnya sepuluh ribu ekor ayam seratus ekor kuda seratus ribu keju tiga puluh ribu piring manisan tiga puluh ribu piring manisan Andai ada wali kota, bupati, gubernur yang soleh di dunia ini Di Pekanbaru ini dibuatkannya begini Bersempena dengan maulid Dengan ini bumi lancang kuning bermaulid Potong ribu kambing Bentang karpet makan ramai-ramai acara maulid, buat tausiahnya sepanjang saya berpikir maulid teragung terhebat buat sepanjang jalan Sudirman dari tepi sungai Siak sampai airport. Warulah syiar orang-orang Kristen yang akan mendirikan gereja lari pontang-panting. Tak usah kita buat gereja Ngeri ternyata orang Islam ini kalau maulid Ternyata sholat berjamaah dia tak ramai Kalau pas maulid ramai juga dia ternyata Wah buatkan InsyaAllah mungkin sekarang belum ada Belum ada gubernur yang cinta maulid Belum ada bupati yang cinta maulid Belum ketemu wali kota yang cinta maulid InsyaAllah akan datang Akan lahir pecinta-pecinta maulid Amin 5.000 kambing panggah 10.000 ekor ayam 100 kuda 100.000 keju 30.000 piring manisan Manisan mereka buat manisan, mereka manisan. Kita buat 30000 ribu uh, ma 30 ribu piring uh, bolu kemonjo. Oh, warulah. Hebat. Heran saya. Kenapa tak terpikir pemimpin-pemimpin itu untuk buat seperti ini? Isu kedua, tak boleh buat maulid. Karena maulid itu isinya maksiat. Jangan buat maulid. Jangan buat maulid. Isinya maksiat. Masjid Ruhul Jadid udah buat maulid? Udah. Ada maksiat kemarin. Apa isi maulid itu? Ini Arabnya, ini terjemahnya. Isi maulid itu yang pertama Qiraatul Quran Membaca Al-Quran Yang kedua Baca kisah riwayat Nabi Yang ketiga Ta'am Makan Habislah Malam ni bukan maulid Maka saya tanya Kemarin waktu maulid ada makanan? Alhamdulillah Banyak Kenapa saya tak dipanggil? Nah, tengok orang yang melakukannya dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengagungkan lima fihi min ta'zimi qadri nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farahi wal istibshari bi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam Orang yang melakukan maulid dapat pahala karena dia sudah menunjukkan kebahagiaannya. Begitu kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini teks Arabnya, ini terjemahan. Siapa bilang isi maulid buat dosa maksiat? Tiga, tidak boleh buat maulid karena maulid tak pernah dibuat Nabi. Tak boleh buat maulid Karena maulid tak pernah dibuat Nabi Kalau tak dibuat Nabi masuk neraka Apa pernah Nabi baca doa khatam Quran Tak pernah Kenapa dibuat Berarti satu masjid harap masuk neraka Isu keempat Tak boleh buat maulid Karena tidak ada dalil dari ulama Mana ada dalil dari ulama? Mana? Mana? Kebetulan yang ditanya Itu orang baru taubat Preman baru taubat ditanya Bapak ibu sekalian Mana dalil dari Nabi? Mana? Orang itu baru taubat Terbodoh aja dia Coba tanya sama ulama. Barulah dia jawab. Mana dalil dari ulama? Nih ayatnya, surat Ibrahim ayat 5. Wa dzakirhum bi Ingatkan mereka tentang ayat-ayat Allah, hari-hari Allah. Apa maksudnya? Nih maknanya. Ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat puasa, ingatkan mereka tentang nikmat sehat, Ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat anak. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ingatkan mereka tentang Maulid. Karena kalau Maulid ini tak diingatkan mereka lupa. Jingle bell jingle bell mereka ingat 25 Desember. Merry Christmas and Happy New Year mereka ingat. April Mop mereka ingat, Halloween mereka ingat, diberinya labu, gambar hantu, gambar setan. Valentine mereka ingat. Tanggal berapa Valentine? Malah pura-pura tak ingat. Rasulullah mengenang hari lahirnya. Apa betul Nabi tak ada mengenang hari lahirnya? Nih, Nabi mengenang hari lahirnya. Su'ila an saumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Fihi wa yauma bu'istu au unzala alai alayya fihi. Hari Senin aku diturunkan wahyu. Hari Senin aku dilahirkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Mana pernah Nabi nyinggung-nyinggung hari kelahirannya?" Nih, ada. Ente menutupi kebenaran. Tiga, puasa Asyura itu syukur nikmat. Nikmat apa? Puasa Asyura kemarin, Mak Mama puasa apa? Asyura. Asyura itu apa? Sepuluh Muharram. Kenapa puasa Sepuluh Muharram? Entahlah, dari dulu memang udah begitu. Puasa Sepuluh Muharram karena pada tanggal Sepuluh Muharram Allah menenggelamkan Firaun. Jadi kalau orang kafir di, dimatikan Allah, kita bersyukur. Ustaz, Ahok mati. Alhamdulillah. Fir'aun tenggelam. Alhamdulillah. Maka Nabi Musa bersyukur tenggelamnya Fir'aun. Apa dia? Puasa Ashura. Bersyukur atas nikmat Allah diulang tiap tahun. Kapan Nabi Musa diselamatkan Allah? Tenggelam Fir'aun itu kapan? 1450 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2016. 3500 tahun yang lalu. Kenapa diulang terus? Tahun lalu kita puasa Ashura, tahun ini kita puasa Ashura, tahun depan kita puasa Ashura, sampai mati kita puasa Ashura. Diulang terus tiap tahun. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau boleh diulang tiap tahun, begitu juga dengan Maulid Nabi, diulang setiap tahun. Azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi. Abu Lahab, kau masuk neraka. Iyalah, Udah jelas ayatnya. Tabat yada abila labi watab masuk neraka tapi azabnya diringankan setiap hari Senin kenapa? karena dia senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad ini yang ngomong gini siapa? Imam Ibnu Katsir nama kitabnya Al-Bidayah Wan Nihaya karena ketika Suhaibah menyampaikan berita gembira kelahiran Muhammad bin Abdullah putra saudara laki-lakinya Abu Lahab membebaskan Suhaibah hai Suhaibah sejak hari ini hari Senin 12 Rabiul Awal kau berhenti jadi budak kau bebas Saking senangnya Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi Muhammad Diringankan azabnya setiap Senin Makanya kalau ada orang Islam rajin maulid, rajin maulid tapi tak sholat Maka azabnya diringankan setiap hari Senin Satu sel sama Abu Lahab Sahih tak riwayat ke Pak Ustaz Kisah ini disebutkan para ulama hadis dan sirah Disebutkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab al Musannaf Disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari Kitab An-Nikah Bab wa ummahatukumul lati arda'nakum Komentar Imam Ahli Quran Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari yang dinukil oleh Al-Hafiz al suyuti dalam kitab Al-Hafiz Al-Fatawi Fa'idha kana Abu Lahab al-kafir Kalau si Abu Lahab yang kafir Allazi nazal al-Quran bidhammihi Yang jelas dalam Quran dia dicela dikecam Juzia finnar Dibalas masuk neraka Bifar'ihi laylata maulid Nabi SAW Fama halul muslim al-muwahid Bagaimana kalau ada orang muslim yang bertauhid Min ummatin Nabi Yus, yusirru bi maulidihi senang menyambut kelahiran Muhammad senang si kafir saja dapat balasan apalagi orang beriman bukan kata Abdul Somad kata siapa kata Imam ahli qiraat Al-Hafiz Syamsuddin Ibnul Jazari masyhur komentar Syekh Syamsuddin Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi bersair dia enam bait syair idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi yawmil isnaini daima yukhaffaf anhu sururi bi ahmada famazzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahida kalau si kafir Abu Lahab yang sudah dikejam celaka kedua tangannya dalam api neraka diriwayatkan bahwa setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang menyambut Muhammad bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid pendapat ulama terpercaya Ibnu Taimiyah fata'zimul maulid واتخاذه yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam orang yang mengagungkan maulid kalau niatnya tulus dia dapat pahala pendapat Imam Ibnu Hajar al haitsami apa kata beliau ini jelas apa kata beliau faman taharra fi amali hal ma'asid Siapa yang selalu melaksanakan maulid yang baik-baik, watajamnaba doha, menghindarkan perbuatan yang buruk yang tak baik, kana bid'atan hasanah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, mufti Al-Azhar, mantan ketua komisi fatwa Azhar. Apa kata dia? La ba'sa bidzalik. Boleh fi hadzal asr khususnya di zaman sekarang ini Kada syabab Anak-anak muda Yansa fihi dinahu wa amjadahu Banyak anak muda yang sudah melupakan agamanya Melupakan hari besarnya Maka dibuatkan maulid Mengingatkan dia lagi tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Ulama besar Sudah meninggal Saya berjumpa Sayyid Alawi tahun 2002 2000 Tahun 2000 Waktu pergi ke Makkah Saya berangkat ke Mesir 98 99 tahun 2000 saya berangkat haji naik kapal laut Datang ke majlis Syed Syed Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah Ramai Majlis hadis Di tempat beliau Masya Allah Lama besar Sobat Wajahnya bercahaya Melihatnya saja kita bertambah iman kita dengan wajahnya. Syed Alawi Al-Maliki Hafizahullah وسدد خطاه نفعنا الله بغزير علومه وحسن أدبه apa kata beliau wa inna hadhihi al-ijtima'at ijtima'at perkumpulan-perkumpulan maulid ini wasilatun kubra lid-da'wah ini adalah kesempatan besar untuk berdakwah hari ini orang ngumpulin orang paling payah ngumpulkan orang hari ini paling payah Bapak Ibu besok kumpul ya kita ada baju kaos nih mau kampanye orang tak datang ada nasi bungkus orang tak datang tapi begitu maulid Nabi orang datang maka ceritakanlah tentang maulid Nabi. Nasihat kembali kepada ajaran Islam. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi ulama masih hidup sampai sekarang. Atiyah Sakar sudah meninggal, Said Alawi Al-Maliki sudah meninggal, Syekh Qardawi masih hidup sampai sekarang. Beliau berkata, apa kata beliau? Ada bentuk perayaan yang dapat kita anggap dan kita akui memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa para sahabat meridhoi mereka tak pernah merayakan Maulid, tapi sahabat karena semua peristiwa mereka alami secara langsung Kenapa sahabat tidak buat maulid? Karena mereka perang dengan Nabi, makan sama Nabi, tidur sama Nabi, hidup sama Nabi. Mereka tak buat maulid. Tapi ketika mereka meninggal, anak-anak mereka tak berjumpa dengan Nabi, maka mereka pun mengenalkan Nabi, membawa anak mereka ke Bukit Uhud, menceritakan kepada anak mereka, "Nah, di sini kami perang dengan Nabi, di sini gigi Nabi patah, di sini pelipis Nabi berdarah." Sebenarnya Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh Yusuf al qadhawi ulama masih hidup sampai hari ini. Oh. Peringatan Maulid Nabi haram. Kalau Maulid negara boleh. Ini Maulid negara. Maulid uh, memperingati negara Saudi Arabia. Oh, ramai, mega, mewah. Perayaan Yaumul Watan Maulid negara Saudi Arabia. Mengenang Nabi dengan maulid haram Mengenang ulama dengan cara seperti ini boleh untuk mengenang Syekh Ibn Usaimin dibangunkan megah mewah. Ini buku nih Pak Ustaz, ini bukan buku, gedung. Mobil aja sebesar ini ya. Ini pena Syekh Ibn Usaimin. Coba tengok. Akhir kalam istikhdamahu Syekh rahimahullah. Ini pena yang terakhir dipakai oleh Syekh Ibn Usaimin. Maulid di Maroko. Ini Raja Maroko, maulid oh, ramai-ramai. Maulid di Malaysia, penuh jalan. Maulid di Bangladesh penuh jalan. Oh. Seluruh dunia merayakan Maulid menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid mengenal dan mengenalkan Rasulullah. La yu'minu ahadukum kamu tak akan beriman hatta aku akuna ahabba ilaihi sampai kalian lebih mencintai aku min ahli daripada istrinya wa malihi daripada hartanya wan nasi ajmain daripada semua manusia. Bagaimana kita mau cinta Nabi kalau tak kenal Nabi? Maka maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah. Sejarah hidup Nabi, lahir 40 tahun jadi Rasul, meninggal. Ini harus ada di kepala orang Islam ini semua. Bapak ibu harus bisa menceritakan ini ke anaknya. Ya, ma, Nabi kita itu siapa? Nabi Muhammad lahir tahun gajah, habis itu mati. Tak tahu dia menceritakan ceritakan Nabi. Lebih mencintai daripada anak, ajak anak sholat, Perintahkan anak nutup aurat, jaga anak agar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, berikan anak buku-buku tentang Nabi. Tadi Ananda membaca surat pendek, menceritakan artinya. Masya Allah, itu tanda cinta kepada Nabi. Yang penting bukan maulidnya, tapi caranya akan datang. Kalau tak mau maulid, pakai acara ceramah. Oke, okay, tak usah buat ceramah. Jadi apa? Lomba cerdas cermat isi kandungan sejarah Nabi. 100 soal bagikan sebulan sebelum maulid bagi anak-anak hafal. Habis itu pertanyaan. Kapankah Nabi lahir? Tet 12 Rabiul Awal. Pertanyaan kedua, hari apakah Nabi lahir? Senin. Ah, mudah sekali. Ketika Nabi lahir, musim apakah zaman itu? Buat program hatam kitab sejarah Nabi. Perusahaan, PT, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baik yang berkepala maupun tak berkepala, Ah, bagikan buku sejarah Nabi. Habis itu lomba atap. Siapa yang paling cepat atap? Ah, buat. Tapi ingat, bukan cepat-cepat aja. Ini buku yang paling bagus, Ar-Ra'id Al-Maktub. Ini Arabnya. Saya tak bisa baca Arab Pak Ustaz. Ini terjemahan Indonesia. Indonesia pun tak bisa saya baca Pak Ustaz. Asal saya baca kunang-kunang mata saya. Ditulis dalam bahasa Arab dan Urdu oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi Versi bahasa Arabnya dianugerahi juara pertama Liga Muslim Dunia dalam Islamic Conference of Sirah menyusul kompetisi terbuka buku sejarah Rasul tahun 1979. Buku ini bersaing dengan 170 manuskrip lain, 84 dalam bahasa Arab, 64 dalam bahasa Urdu, 21 dalam bahasa Inggris, satu bahasa Perancis dan bahasa Hausa Afrika. Menang juara satu. Beli. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah kami beli. Udah baca, masih bersampul plastik. Lomba baca Barzanji. Ah, Barzanji. Siapa itu Barzanji? Nama orang. Syekh Zainal Abidin Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Abdul Karim Al-Husaini asy Zuri Al-Barzanji. Wafat tahun 1177. Ini kitab. Al-jannatu wa na'imuha Sa'adun limai yusalli wa yusallim wa yubarik Alaih, Allah Allah Itu kitab Mau menyambut anak lahir Berjanji Acara akikah berjanji Acara anak menikah berjanji Itu tradisi di tempat kita Kalau di Jawa mereka tidak baca berjanji Baca apa? Burdah Kalau di, di Kalimantan Mereka baca simtud durar Isinya apa? solawat puji-pujian pada Nabi simtud duror burdah barzanji maulid al barzanji buat lomba sama zanji lomba marhaban sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, buat lomba solawat lomba solawat Arab itu ada solawat Jawa ler ilir ler ilir Salatullah, salamullah. Eh, itu selawat Jawa itu. Selawat Sakai belum ada lagi. Apa bukti cinta kepada Nabi? Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang berselawat satu kali dibalas Allah 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dinaikkan 10 tingkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa tanda cinta kepada Nabi? Jaga warisan Nabi, baca Quran. Ini orang baca Quran di mana nih? Di kereta api Di Mesir Sudah baca Quran hari ini? Tuh di Mesir Biasa fenomena orang baca Quran di kereta api, di bis Nih, apa tanda cinta kepada Nabi? Bukti cinta mani salat berjamaah. Asyalal lumpuh lam yamna'hu minal jamaah. Lumpuh tak membuatnya tak hadir salat jamaah. Famadza man'una? Famadza mana'ana nahnu? Apa yang mencegah kita? Tengok salat berjamaah masjid. Orang tegak dia pakai kursi roda. Nih, NYPD, New York Police Department, polisi Amerika muslim salat berjamaah. Ini baru jadi uh, hansip sudah tak salat. Oh, mohon maaf Pak Hansip jangan berlaku sini. Polisi salat. Habis. Itulah gaji kita malam ini. Intinya adalah bid'ah dan maulid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 45 menit sebelum Isya 45 menit setelah Isya Pas 90 menit kaji kita malam ini Oh Banyak lagi Memang ada sholat wajib di kodok Tolong diterangkan Pak Ustaz Kalau Bapak Ibu tobat sekarang tobat, tobat, Lalu sholatnya tinggal Berapa lama sholatnya tinggal Sholat saya tinggal 10 tahun Itu wajib dikodok, diganti Sepakat empat mazhab Nanti kalau dibilang soman aja yang buat-buat Tolong tulis di Jangan bilang soman yang buat Ah, Tulis di Tulis di Google Kalau mau nengok pendapat ustadz lain Search Search Search Google uh, Sarwat Kodok Ustadz Sarwat tulis di Google Sarwat Kodok lengkap dalil-dalilnya nanti saya yang buat orang tak percaya apa itu Ustadz Somad itu ngawur nah, Sarwat Kodok Ustadz Sarwat ini dari mana sekolahnya Taman Lipiah sepakat empat mazhab tentang sholat Kodok ada Ustadz memfitnah saya dibilangnya di radio Somad itu pembohong menyebarkan hadis palsu nah, saya buat makalah 50 halaman tentang hadis sadis hadis tentang sholat kodok nah, sampaikan ke dia saya kasih ke Ustadz Dr. Saidul Amin kasih ke dia bang kalau dia mau saya siap sampai sekarang dia tak datang-datang tak udah mati tak apa Allah Allah orang berani ngomong di belakang aja di belakang berani ngomong udah dikasih tak mau dah ini tentang masalah sholat kodok cara gantinya gimana setiap habis sholat langsung kodok habis sholat isya tadi langsung Habis Isya zikir baca doa salat ba'diyah qada usolli fardal isya arba'a raka'atin qada'an qada bukan qobok. qada ganti berapa tahun berapa tahun tinggal 10 tahun nah gantilah tinggal 10 tahun sekarang 2016 berarti lunasnya 2026 Israel datang 2020 tapi jangan gara-gara ini yang anak-anak muda ini tak salat Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 1 malam. Kau tak sholat? Ganti aja nanti bro. Oh jangan. Boleh. Mantaraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja fakat kafar, jihar. Tapi yang sudah lewat yang lalu-lalu mesti diganti. Tak cukup. Lunas. Oh, tak bisa. Berarti kita boleh melakukan ibadah sunnah berbeda cara dengan Rasulullah Namun masih dalam koridor syariat Seperti yang dilakukan sahabat Misalnya kita sholat tahajud dengan membaca surat Al-Quran panjang Dengan membuka mushaf Semua itu dilakukan agar Allah cinta kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal Boleh tak sholat buka mushaf? Boleh Siapa yang melakukannya? Huzaifah Maula Aisyah Huzaifah maulah Aisyah sahabat Nabi melakukan salat sunnah. Buka. Tapi sendirian. Salat sendiri. Jangan waktu jadi imam dibacanya pingsan makmum di belakang. Nanti malam adik-adik mahasiswa, anak-anak muda mau pulang salat, mau buka Quran, bacalah. Sekhatam Pak Ustaz, bacalah asal kuat aja. Jangan tapi jangan gara-gara baca Quran malam ni besok tak kuliah. Hari ini adalah hari ibu 22 September. Mother Day setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari Mak. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, mantasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Ummuka, ummuka, ummuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada maknya begitulah caranya. Setahun sekali. Orang Islam tak. Saya bangga dengan preman, bertatu, togap, tulis tatu. Apa tulisnya? I love amak den. Itu apa orang barat ini? Kasihnya bunga, nangis-nangis. Habis itu dia lupa. Bahwa orang barat lebih sayang pacarnya daripada maknya. Orang Islam tidak. Apa antara berbuat dengan memberikan hadiah pada hari ibu dibolehkan? Kasih hadiah jangan hari ini. Setiap hari kasih hadiah sama mak. Pulang dari mana-mana belikan pakaian. Pulang dari luar kota belikan. Belikan makanan. Ustaz ada ngasih hadiah hari ini? Tak ada. Ada saya kasih hadiah mak saya hari ini. Setiap hari saya kasih. Jangan ikut-ikut orang kafir. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Tak usah dia mereka mengajari kita berbakti pada orang tua. Apa hukum memajang foto anggota keluarga yang sudah meninggal dunia di rumah? Niat kami adalah biar kami tak lupa dengan anggota keluarga yang sudah meninggal tersebut. Orang yang melarang memajang foto, dia katakan foto itu sama-sama berhala. Foto sama dengan patung. Maka patung hukumnya haram. Bapak Ibu yang di rumahnya ada patung gajah, ada patung bunga, bunga boleh. Ada patung burung merpati haram karena di dalam patung itu ada setan. Malaikat tak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada patung. Malaikat yang tak masuk malaikat membawa rahman. Malaikat maut masuk. Nah, orang yang mengatakan patung sama-sama foto, maka kata dia tak boleh. Patung sama dengan foto, tak boleh. Tapi ulama yang mengatakan patung tak sama dengan foto Kalau patung itu dicetak matanya Diukir, dipahat, dibentuk Kalau foto enggak Ini gambar Jam 9 kurang 10 Lalu saya ambil pakai alat Tak sama foto dengan patung Begitu kata Sudah saya bahas di dalam buku 37 masalah populer Syekh, apakah sama foto dengan patung? Tak sama Syekh Ibn Usaimin mengatakan tak sama foto sama patung. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan tak sama foto dengan patung. Ustaz bagaimana hukum merayakan ulang tahun dengan meniup lilin seperti kebiasaan berkembang di masyarakat? Bagaimana sebaiknya? Mantasam tasabaqa biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi orang kafir maka dia bagian dari orang kafir. Dalam riwayat ditambahkan Abdullah bin Umar wa husyira yaumil qiyamati ma'ahum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang kafir. Orang majusi meniup api. Maka nanti di akhirat dibangkitkan dia sama majusi. Sama Chuyun Fa, sama Jet Li, sama Jackie Chan, sama Ahok, sama Haritani. Ustaz, zakat mal itu siapa yang berhak menerimanya? Apa perlu akad? Zakat mal itu yang menerimanya 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi wa sabil. Apakah pakai akad? Pakai akad sah. Tak pakai akad sah. Aku serahkan zakat malku tahun ini kepada engkau tunai. Lalu yang menerima itu berdoa barakallahu laka fi malika wa barakallahu ka fi ma ataita. Andai dia pakai langsung ke bank di Malaysia orang tak bisa pakai akad karena pakai kartu gesek pakai kartu gesek. Eh. Mana mungkin dia Ayo kan? kartu, ku bayarkan ini. Aku terima, aku terima, aku terima. Nah, seperti apa akadnya? Aku bayarkan zakat malku tahun ini kepada engkau tunai, aku terima. Wasalli alaihim doakanlah mereka ya Muhammad. Itu dalilnya mendoakan orang yang membayar zakat. Pak Ustadz, berarti orang yang dulu lebih dijamin masuk surga daripada orang zaman sekarang. Karena muslim sekarang tidak mampu melaksanakan amal seperti itu Jika masalah minum air Quran tadi Bagaimana apabila minum air rendaman tulisan Al-Quran Itulah maksudnya Ditulis Allah la ilaha qayyum Masukkan ke dalam Itu cara pertama Cara yang kedua ditulis di mangkok nih ha Ambil spidol Tulis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dituangkan air ke dalam, air minum. Begitu caranya. Memang itulah dia udah. Berarti orang yang dulu lebih baik amalnya dari kari kita. Jangan bersedih hati. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang beribadah pada di akhir zaman nanti kata Nabi, orang yang beribadah di akhir zaman nanti kahijratin ilayah sama seperti orang yang berhijrah kepadaku anak-anak muda yang sekarang istiqomah, yang lain main Twitter, BBM, WhatsApp, yang lain sibuk diskotik, yang lain di koro-koro sampai subuh. Tapi dia tetap istiqomah. Pahala dia seperti berhijrah bersama Nabi SAW. Mudah-mudahan anak-anak muda kita istiqomah insyaAllah. Amin. Yang tua-tua istiqomah juga. Ustaz, bagaimana hukum doa selamat kenduri yang biasa dilakukan di kampung-kampung? Apa isinya? Doa, berdoa boleh. Apalagi isinya ngundang orang makan boleh. Apalagi isinya membaca ayat Quran boleh. Di mana letak haramnya? Haram nih. Mana letak haramnya? Tak tahu lagu, pokoknya haram. Bisa. Di mana haramnya? Maulid itu bin bid'ah. Apa isinya? Baca Quran. Apa isinya? Duduk bersama. Apa isinya? Makan-makan. Apa isinya? Tausiah. Di mana haramnya? Pokoknya kata guru kami haram. Di mana haramnya? Kau banyak-banyak tanya ini haram. Kalau kita baca Quran surat sajadah, apakah kita harus melakukan sujud sahwi? Kalau baca ayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yahjununa Sujud itu terbagi berapa Pak Ustaz? Siji loro telu. Sujud yang pertama namanya sujud sahwi. Kalau kebetulan imamnya lupa atau meninggalkan sesuatu. Yang kedua namanya sujud tilawah. Kalau kebetulan baca ayat sajadah. Yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Dapat nikmat. Orang Islam kalau berdapat nikmat syukur. Pak, Tanah bapak ternyata ada sumur isinya minyak dibeli oleh Cepron. Jadi dapat berapa saya? Bapak dapat 5 miliar. Apa? Mati kontan. Kalau orang Islam tidak berapa 5 miliar? Alhamdulillah langsung sujud. Tak perlu berwuduk. Tidak perlu pakai takbir, langsung sujud. Tapi dalam mazhab Syafi'i katanya toharah, tapi mazhab yang lain langsung sujud. Allahu akbar. Apa bacaannya? Subhanallah Allah, Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jantung itu tak normal, ketika bersujud jantung menjadi normal. Begitulah hebatnya orang beriman. Teman saya dapat bonus tahunan sejumlah 150 juta. Eh, oh 15 juta. Apakah kena zakat? 15 juta. Maka digabungkannya lah dengan yang lain. Gaji dia berapa selama ini dapat? 4 juta. 4 juta itu sudah kena. Karena 4 juta kali 12 bulan 48 juta. Sedangkan zakat itu batasnya berapa kena? 85 gram kali 500 ribu 42 juta 500. Bagi 12 bulan 3,6. Yang mendapat 3,6 sudah kena. Nah, gaji kamu berapa? Pendapatan? Uh, eh, 4 juta Pak Ustaz Kebetulan dapat bonus 15 ya 15 tambah 4 sama dengan 19 juta Keluarkan 2,5 persen Gaji berapa? 4 juta. Yang lain ada Pak Ustaz. Apa namanya? Uang tunjang, uang tunjuk, uang sikut, uang sipak, uang sundul, uang tanduk. Ada uang tunjuk, ada uang tunjuk. Sekali tunjuk. Makanya sering-sering tunjuk. Coblos nomor satu. Coblos nomor satu. Uang tunjuk namanya. Ah. Bagaimana hukumnya jika seorang bermuka dua? Hai? Ada mukanya dua. Bermuka dua itu maksudnya munafik. Innal munafiqin, orang yang munafik fidarkil asfali letaknya di kerak neraka jahanam. Doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, jauhkan aku dari daripada munafik. Bagaimana kalau orang itu bicara halal haram tapi masih mengerjakan yang haram? Maka kita ini berusaha menjauhkan diri dari yang haram. Anak-anak muda dikasih kultum di kampus. Berikut ini marilah kita dengarkan kultum dari gubernur kita. Gubernur apa? Gubernur BEM. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Pacaran itu haram. Balik dari kampus berdua. Dan Ustadz Somad, mohon saya tidak bisa hadir hari ini karena kebetulan ban saya kempes. Tolong ustadz jangan buat saya alfa izin ya Mendengar dia ban kempes terbayang saya Ban kempes dia di tengah jalan panas teri Tiba-tiba oh sedihnya Akhirnya saya tulislah izin Begitu keluar saya dari kampus Nampak saya dia berbonceng berdua Sama cewek tak pakai jilbab Baju kulit Saya ambil HP saya, saya rekam saya rekam sampai ke simpang Sampai ke simpang lampu merah polisi Eh tangkap polisi pula nanti Rekamannya ada ah, Pas masuk kelas saya tengok Ada temuan nih Mana Pak Ustaz Yang nipu saya itu ditunjukkan Allah Ta'ala Alhamdulillah Tipulah saya lagi Allah Apa Ustaz buat? Yang itu langsung saya buat Ah sebesar-besar Ah alpa alpa alpa Bagaimana hukumnya menikahkan saudara perempuan melalui telepon? Tak bisa. Harus pakai satu majelis. Akan harus satu majelis. Aku nikahkan engkau dengan adikku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apalagi zaman sekarang banyak penipuan, suara bisa dibuat mirip. Maka kalau dalil itu mengandung ihtimal saqata istidlal. Halo, ya, aku nikahkan engkau dengan apa? Kunikahkan engkau dengan apa? Rupanya pakai TM. Apabila kemudian tidak jelas status perkawinan saudara perempuannya itu tanpa suaminya itu, apakah saudara laki-lakinya berdosa? Apabila kemudian tidak jelas status perkawinan kedua perempuannya itu tanpa suaminya itu, maka apakah laki-lakinya berdosa? Wali pertama ayah. Ayahnya mana? Ayah sudah meninggal, kakek, datuk, grandfather. Tak ada mbahnya, tak ada abang. Abang tak ada adik. Maka abang bertanggung jawab. Adik pulang. Kau itu siapa? Suamiku. Nikah di mana? Di sana. Wali siapa? Kami beli wali bang. Bisa pula wali dibeli. Akadkan ulang. Malah tak menyelesaikan masalah. Duduk kalian sini. Duduk. Laki-laki sini. Saksi dua orang. Mahar mana? Cincin. Aku nikahkan engkau dengan adikku. Aku marah betul sama kamu. Aku nikahkan engkau dengan adikku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah, sah, sah. Lah, sah. Gitulah dia. Jangan main-main. Abang. Allah Ustaz Somad tu berani ngomong aja tu. Adik dia pun pacaran. Saya kasih tahu, saya adik-beradik laki-laki, tak ada Bertepatan pada hari ini 22 Desember merupakan hari ibu dan dua orang mengingatkan saya hari ibu. Maka kebiasaan kita adalah membuat ucapan selamat hari ibu. Jangan katakan kita. Saya tak ada mengucapkan hari ibu ke mak saya. Tak ada saya ucapkan hari ibu ke mak saya. Akan tetapi ada beberapa ustadz berpendapat bahwa antum ini merupakan produk Yahudi. Bukan beberapa ustadz. Memang semua ustadz mesti berpendapat seperti ini. Agar kita secara tidak sadar mengikuti langkah Yahudi. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan tradisi, ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bizra'in Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine, ikut acara apa? April mob. ikut acara apa? Jingle Bell, ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year, ikut acara apa? Mother Day. Orang kafir punya produk, jangan ikut. Dulu kita diperangi dengan meriam, dengan pedang, dengan tombak. Hari ini kita diperangi dengan apa? Brand wash, brand otak, wash cuci. Brand wash cuci otak. Kalau laundry cuci baju. Menurut pendapat Anda, apakah pegawai di bank negeri ataupun swasta yang mereka terima setiap bulannya haram? Haram haram haram karena seperti yang kita ketahui setiap bank pasti ada ribanya apakah dosanya kena kepada pegawai semua sampai security, sampai office boy, sampai cleaning service, kena semuanya. Cuman beda sama ulama Saudi Arabia dengan Syekh Qardawi. Ulama Saudi Arabia resign. Pokoknya kalian resign. Tapi kalau Syekh Qardawi kata dia, kalau kalian darurat, anak sedang hamil tua, mau lahir, rumah sewa, okelah. lah Karena darurat. Daripada dia keluar jadi gelandangan, boleh. Tapi tak boleh seumur hidup darurat. Kau udah keluar, darurat Pak Ustaz. Jumpa tahun depan udah keluar, darurat Pak Ustaz. Sampai kapan? Nunggu pensiun Pak Ustaz. Oh, tak bisa. Keluarlah. Bagaimana hukum mendengarkan musik Kalau musiknya tak baik haram Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma Wa jama'a bainakuma fi khair Baik, tak apa-apa, salah Bila Israel datang memanggil Boleh Yang tak boleh, kiam racun, kucing garong kabi gam, kucu-kucu hotai What can I do for you? Haram yang mendengar mengangguk, yang menyanyi mengangguk. Dua-duanya tak paham. Doa untuk orang yang melahirkan apa Pak Ustaz? Doa untuk orang yang melahirkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul azana idza syi'ta sahla ya Allah tidak ada kemudahan kecuali engkau menjadikan yang mudah maka mudahkanlah saudari kami yang akan melahirkan ini ya Allah bacakan ayat-ayat ada tadi ayat yang tadi itu ayat ayat Quran ayat dalam Quran ayat apa pangkal surat al waqarah. Al-Fatihah Al-Fatihah pangkal surat Al-Baqarah sampai ayat kelima ayat kursi ujung Al-Baqarah tiga ayat terakhir lillahi mafis samawati sampai habis kul huwallah kul amri falak kul amri binas bacakan minumkan mengusir hantu setan jembalang tanah udah saya baca kok setannya tak pergi sesama setan dilarang saling mengusir seperti apa urutan sepuluh tanda kiamat besar yang sebenarnya Karena dalam hal ini banyak ustadz maupun buku yang berbeda-beda Nabi tidak pernah menyebutkan satu, dua Sama macam rukun iman Hadisnya banyak versi Maka disusun ulama Menurut versi ini susunannya begini Menurut versi ini susunannya begini Karena hadisnya tidak satu Maka disusun oleh ulama dengan banyak versi Siapa Imam Mahdi sebenarnya? Imam Mahdi, hadis tentang Imam Mahdi Sohihnya ada, dhaif ada, palsu ada Adapun uh, Ibnu uh, Abdurrahman Ibnu Khaldun mengatakan hadis tentang Imam Mahdi hadis palsu karena Ibnu Khaldun di zaman dia banyak betul orang ngaku Imam Mahdi. Akhirnya dia katakan tak usah percaya Imam Mahdi. Imam Mahdi hadisnya ada yang sahih bahwa di akhir zaman akan datang dia keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia bukan Imam Mahdi versi Syiah yang mengatakan Imam yang ke-12 sedang mereka tunggu-tunggu sekarang. Bukan. Tiga, siapa pula Dajjal? Dajjal mirip macam Isa, bentuknya mirip, mukjizatnya mirip. Dia tunjuk langit, turun hujan. Dia tunjuk bumi, tumbuh tanaman. Ditunjuknya mayat, kom, orang mati jadi hidup. Disangka orang dia Nabi Isa, padahal dia Al-Masih Dajjal. Mau selamat dari Masih Dajjal, hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi sebelum salam baca.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 Apakah ada hadis yang pernah Rasulullah sampaikan mengenai penderitaan umat Islam di Syam? Barakallahu lana fi syamina, barakallahu lana fi syamina. Innal malaikata tadau ajnati hatta ali ahli Syam. Nabi banyak menyebutkan tentang perkara negeri Syam. Nanti di akhir zaman Syam, orang yang tak peduli kepada negeri Syam tak diakui imannya. Malam yahtam muslimin, siapa yang tak peduli kepada orang Islam laisa minhum. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu nafsi. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Negeri Syam bukan masalah politik, negeri Syam adalah masalah iman. Iman, iman. Yang menguasai Syam itu sekarang tiga. Kristen, Syiah komunis, Putin Syiah Kristen. Hati-hati. Maka umat Islam kita pun juga akan tiga. Syiah akan naik, Kristen akan naik, komunis akan naik. Sama kasus kita. Maka kalau kita dari sekarang kuat-kuat, hati-hati. Apakah kita sudah berada di akhir zaman? Ya. Apakah benar ketika fitnah akhir zaman tiba iman seorang muslim berada di Syam? hadisnya sahih apa maknanya bukan berarti iman di Indonesia tak ada puncak keimanan negeri Syam mulut hancur anak mati orang kalau tidak kuat-kuat iman Syam itu berapa? empat Palestina, Suriah, Lebanon Yordania Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania yang agak aman, Yordania Adapun Lebanon, gonjang-ganjing yang dua paling parah negeri uh, Palestina dengan Suriah mereka itu iman yang paling kuat. Kalau mau mereka bisa ditransmigrasikan ke pulau-pulau di Riau. Tapi mereka tak mau. Kami mau mati syahid di sini. Iskariman au syahidan. Itu maknanya. Bukan berarti kita tak beriman. Puncak iman di negeri Syam. Bagaimana peran kami sebagai pemuda di Indonesia pada saat ini? Apa yang harus kami lakukan di saat ini? Seperti tidak dipandang. Kami takut Islam di Indonesia seperti umat yang ada di Turki. Apa yang perlu kami lakukan sekarang? Solat subuh besok. Ini berteriak di jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh bangun jam 9. Salat subuh kalian berjamaah, terus istiqamah. Tim, jangan one man show. Tim, tim yang solid. Nabi Muhammad ada ada orang tua jangan sampai tak menghormati orang tua Abu Bakar Siddiq ada anak muda yang cerdas siapa dia Ali bin Abi Thalib ada pemuda yang kekar dan perkasa berotot pemenang juara gulat Ali uh, Umar bin Khattab Perempuan jangan tak dikasih peran. Asma binti Abu Bakar, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ah, ini bekerja sama, tim. Itu yang kalian buat. Apakah merokok itu haram? Merokok haram menurut fatwa Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil. Merokok haram menurut Saudi Arabia. Merokok haram menurut Muhammadiyah. Merokok haram bagi ibu hamil dan menyusui bagi anak-anak dan orang sakit sedangkan bagi orang yang sehat makruh menurut majelis ulama Indonesia Ustaz merokok apa tidak? saya tak merokok waktu tes dosen ditanya Anda merokok? tidak kok bibir Anda hitam? ya saya hitam bibirnya hitam masa orang hitam bibirnya putih? ayak-ayak wae dalam sejarah Raja Asoka A. Tidak, Soka, sengsara Asoka, tak pernah sengsara Makanya orang Indonesia banyak yang tak ingin sengsara diminumnya kamput merek Asoka. Setelah diminum tak sengsara. Sengsara kau tidak apa. Maaf. Dalam sejarah Raja Asoka, Kaisar Romawi Konstantin menyebarkan agama dengan kekuasaan. Kita juga punya Raja Salman dan Erdogan dalam memperjuangkan agama Islam tapi mengapa pemimpin kita yang beragama Islam seakan tak peduli dengan agama yang dianutnya bagaimana cara kami sebagai pemuda kalian dari sekarang latihan kepemimpinan diawali dari Kosma ketua senat ketua BEM ketua nanti kalian masuk partai politik kalian yang akan memperjuangkan ini Abdul Somad dapat pahalanya karena sudah mengarahkan kalian saya optimis Riau akan dipegang oleh orang-orang yang insya Allah anak-anak muda yang semangat luar biasa ini. Oh, amin ya rabbal alamin. Jika ada pengacara yang melakukan pembelaan kepada orang yang salah, bagaimana hasilnya? Haram, duit haram dikasihnya ke anak anak makan haram, dikasihnya ke bini, bini makan haram, dia sendiri makan haram. Pertama makan haram satu titik, lama-lama titik hitam-hitam hitam, hitam hati, hitam mata, hitam telinga, muka pengacara tuh hitam hitam hitamnya. Kenapa? Gara-gara makan haram. Kalau ada kawan kita, nasihati dia. Hmm. Kau kulihat makan haram, berhentilah kau makan haram. Kau kuruku kasih setengah, uh, uh, nanti kita carikan dalilnya. Berapa pahala yang didapat kalau sholat berjamaah di rumah dengan keluarga? Tidak ada sholat berjamaah di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi katanya Nabi pernah solat makmumnya Anas bin Malik, pernah dia solat makmumnya Abdullah bin Abbas. Itu solat tahajud malam. Adapun solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat pada orang. Apakah ilmu yang diajarkan dengan tarif bayaran akan tetap menjadi amal jariah? Ustadz yang memakai tarif ustadz setan, pakai bandrol, Misalnya seorang guru les dan kursus memasak, nah, itu bukan guru agama. Dia pakai les, kursus masak, tata boga. Adik-adik sekalian, cara masak begini, masukkan minyak, masukkan ini. Dia pasang tarif. Kalau tidak, dia nanti dibodoh-bodohi orang. Apakah seorang muslim akan mendapatkan pahala apabila mengajarkan ilmu kepada non-muslim? Ilmu apa? ajarkan mereka menembak. Kita ajarkan mereka menembak untuk nembak kepala kita Nih, nanti nembak gini ya. Ah, ini, ini. Mana yang mau kau tembak? Ah, ini tembak nih. Ah, tembak, tembak. Kok diajarkan dia menembak kepala kita. Misal kita mengabdi kepada masyarakat Papua yang mayoriti Kristen, saya khawatir juga ini dilakukan, maka mereka akan durhaka pada Allah seperti kaum Bani Israel. Kalau dengan keberadaan ibu dokter suster di sana membantu mereka melahirkan, tiba-tiba bisa berdakwah, dengan dakwah itu mereka masuk Islam. Mereka mau melahirkan, orang Papua melahirkan payah, lalu dibacakannya doa. Lahir langsung. Sejak itu dia bersahadat. Mantap, bagus. Dia tidak LCMA, tidak doktor, tidak dari Azhar, tapi dengan ilmu kedokteran berawat bidannya bisa dia mengislamkan orang kafir. Mantap, bagus. Apa salahnya? Apakah kelahiran anak itu takdir Allah atau naluri manusia? Misalnya ada orang sudah punya dua anak, tapi mereka ingin menambah anak. Tiba-tiba ternyata anaknya selalu sakit-sakitan hingga besar. Padahal apabila mereka tidak menambah keturunan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Anak itu rezeki dari Allah. Anak Ustaz berapa? Satu orang. Ustaz pakai KB ya? Tidak. Kenapa satu? Memang itu dikasih Allah Ta'ala. Allah udah diukur. Ini somat Ini kalau ku kasih banyak tak terurus. Dore mi do, dore sol do. Satu ini aja lah untuk kau kata dia. Didiklah satu. Al-kalbus al-aswad setan. Apakah itu hadis? Hadis. Uktuluhu, bunuh. Anjing hitam, setan. Kenapa anjing hitam itu disebut setan? Karena setan mudah menyerupai anjing hitam. Kata Isa Daud, dia berdialog dengan jin Islam. Katanya ditanya, eh jin Islam, kenapa kalian mudah menyerupai anjing hitam? Karena bentuk kami mirip anjing hitam. Jadi dia tak terlalu jauh merubah dirinya. Hidungnya, telinga naik ke atas. Warnanya hitam. Oh, jadi jin itu hitam, bukan merah. Adapun yang selalu dipasang stiker Red Devil, Black David bahwa dia dari api ya tapi warnanya mendekati anjing hitam mengapa anjing hitam yang disebut karena anjing haram kenapa tak kucing hitam kucing tak haram dipegang dimakan baru haram kalau anjing disentuh air liurnya penyakit kulitnya basah dia kena hujan menyenggol kita mesti sama siram enam kali air bersih satu air bercampur tanah Mengapa negeri Syam diistimewakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Orang banyak. Kenapa yang dipilih Allah Nabi Muhammad itu hak prerogatif Allah? Bumi banyak. Kenapa yang dipilihnya bumi Syam itu hak prerogatif? Jangan kita gugat. Kita tak bisa menggugat Allah. Saya tak maulah ikut Allah. Kenapa dipilihnya Muhammad? Saya maunya nabinya orang Melayu. Oh tak bisa. Sebuah kasus, seorang tukang bangunan, dia ditawarkan proyek buat gereja. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Haram. Tukang las. Melas apa? Dibuat las salib. Haram. Tukang buat pahat. Kerja di tukang las. Apa yang kau buat? Santa Maria. Yesus Kristus. Haram. Memasang patung. Haram. Tak ada barokahnya cari rezeki kerja yang lain yang lebih barokah. Kita minta kepada Allah wa barokatan rezeki. Saya sedang sholat sunat Ustaz. Tiba-tiba ada orang masbuk. Dia mengira saya sholat fardu. Apakah saya harus mengimami dia? Kita tak pernah ngangkat diri kita jadi imam. Dia ngangkat kita jadi imam. itu tepuknya bahu kita. Saya sedang sholat sunat. Tiba-tiba datang orang nepuk bahu saya. Apa sikap saya? Kuatkan takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena kalau saya tak kuat, gimana dia mau bangkit dari sujud? Takkan diintipnya. Dapat pahala jamaah? Dapat menurut mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i saja. Hanafi, Maliki, hamba linda. Kalau kita berpaham mahaman tak dapat. Lalu dia makmum mazhab syafi'i. Kita kuatkan takbir kita. Pas salam kita kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi Dapat pahala berjamaah. Itu hanya ada dalam mazhab syafi'i. Sayang dua tahun di Maroko tak pernah nengok orang Maroko tepuk bau. Ikut. Karena dalam mazhab Maliki tidak ada itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada. Maka tempat kita banyak. Ustaz, dalam perayaan suatu agama bagaimana cara sikap kita dalam menanggapi perayaan agama tersebut yang bukan jalur kita, tapi teman kita yang non-muslim ingin kita mengucapkan kepadanya. Bagaimana cara kita membangun sikap toleransi? Dengarkan video ini sama dia. Video kemarin di masjid uh, masalah Natal Masjid Uir banyak. Pokoknya tak perlu adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ceramah. Tinggal kirimkan aja. Share, bagi ke dia. Berapa nomor WA nanti? Ani, ah, kasih ke dia. Dengarkan ini baik-baik. Masalah dia marah sama saya, tak apa-apa. Ngamuk dia sama saya, tak apa-apa. Saya tak kenal aja kok. Ustaz, siapa Zulkarnain itu? Kenapa disebutkan dalam Quran? Juz 15, surat Al-Kahfi. Zulkarnain Zul punya Kornain tanduk Zul Kornain punya dua tanduk Tak cocok Bukan itu maknanya Zul Kornain orang yang punya kekuasaan Siapa dia? Sebagian menyebut dia Nabi Sebagian menyebut dia adalah orang yang adil Makanya orang barat menyebutnya Alexander the Great Zul Kornain Iskandar Zul Kornain Orang yang berkuasa adil Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita Orang Islam mesti punya kekuasaan dan adil Ada yang Nabi Nabi Daud Dia punya anak namanya Nabi juga Raja Nabi Sulaiman King Solomon Bapaknya King David Raja di Raja Tapi ada yang tak Nabi Siapa dia? Alexander the Great Iskandar Zulkarnain Sebagian mengatakan satu Sebagian mengatakan lain Alexander Lain Iskandar Ustaz, imam pengganti tak ada imam tetap ada tapi flu ingus apakah ingus termasuk hadas ingus tak hadas sebelum dia maju ke depan kalau ada yang lain silakan maju kalau tak ada sebelum dia maju dibuangnya ingus itu sehabis-habisnya sekering-keringnya kering habis habis itu dia baca ayat jangan yang panjang-panjang Wa'il maghdubi alaihim waladdallin amin inna a'tayna kau sah meleleh dia maka boleh dia meleleh karena darurat jangan dia biarkan meleleh wassalamualaikum warahmatullahi boleh kena alasan apa darurat ad-darurat tubihul mahzurat uqtulul ini fi salah. bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat bunuh dua yang hitam. Apa? Ular sama kala jengking. Kenapa boleh bunuh? Kalau membunuh ular sama kala jengking boleh, apalagi membunuh dua yang boleh. Ustaz, saya ingin menanyakan apa masalah musik? Apa dalil mengatakan akan ada suatu zaman nanti suatu menghalalkan yastahilluna zina wal khamra wal ma'a wal harir wal ma'azif yastahilluna zina. Mereka menghalalkan zina wal khamra, kamput, narkoba, tua, khamar wal harir sutra wal ma'azif wal ma'azif artinya alat-alat musik buka buku pikih musik beli buku judulnya pikih musik Yusuf Al-Qardawi dibahasnya tuntas tentang masalah itu apa yang dimaksud dengan ma'azif kesimpulannya bahwa alat musik al-ghina mithlul kalam al-ghina lagu sama seperti kalam cakap kalau baik baik kalau tak baik tak baik Bagaimana dengan nasib Pak Ustaz? Yaitu nasib yang menggunakan musik contoh lagu Maher Zain Opik. Tak masalah. Lagu Maher Zain Opik, lagu Pasa Ungu yang religi mati. Mati. Lagu mati itu luar biasa bila tiba mati. Itu lagu krisi tentang ketika mulut terkunci itu di dibuatkan syairnya oleh Taufik Ismail, penyair kita dari Sumatera Barat, kurang awak mana? dibuatkannya syairnya tapi Ismail ketika mulut terkunci ketika tangan bicara dinyanyikan oleh Krisi pingsan dia berkali-kali sampai akhirnya jadilah lagu itu tak lama sudah itu mati dia husnul khotimah. saya menerima bantuan pendidikan beasiswa dari kabupaten apakah harus digunakan hanya untuk beasiswa pendidikan saja kalau sudah dapat beasiswa pendidikan itu menjadi hak milik kita pakailah sesuka hati kita mau untuk nikah mau untuk nikah sekali lagi terserah yang benar itu sholat asar atau sholat asor. Asor. Asor. Sotnya mati. Sukun. Asor. Wal asor. Bukan asor. Wal asor. Sholat apa kau tadi? Sholat asor Kalau Arabnya. Tapi orang awak. Sholat apa? Asar. Anak-anak sekalian. Ayo sholat asar ya. Eh salah tuh. Jadi apa? Sholat asor. Soal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Dari mana datangnya berka, perkataan asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Al aslu fil ibadati at tawakkuf itu yang betul, bukan at tahrim. As aslu fil ibadah at tahrim tak ada dalam kitab usul fikih, tak ada dalam kitab hadis, tak ada dalam kitab tafsir. Tak siapa yang membuat-buat. Al aslu fil asya at tawakkuf itu yang betul kaidah. Hukum asal al-aslu fil ibadah bukan at-tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal daripada ibadah adalah tawakuf Stop, berhenti. Sampai apa? Sampai ada dalil. Apakah dalilnya am, dalilnya khas, qawli, fi'li, takriri, amal sahabat, dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira teknik sholat sampai ratusan rakaat itu Pak Ustaz? Tak ada pakai teknik-teknik usolli sunat tahajud rakaataini lillahi taala. Allahu akbar. Ustaz yang pandai ceramah aja. Ustaz pernah tak sholat sampai dari jam sekian sampai azan subuh pernah? Kenapa Ustaz ceritakan? Ustaz mau riak mau sumah. Saya mau cerita bahwa saya tidak ngomong aja. Gimana ceritanya? Saya mau sholat di belakang Imam Masjid Nabawi waktu umroh. Jadi gimana caranya? Masuk jam 12. Karena kalau masuk mau subuh tak dapat. Masuk jam 12 Gimana caranya? Jangan minum banyak. Kalau minum nanti terkencing-kencing. Kan sejuk dingin. Dari mulai maghrib itu tak ada minum. Tahan. Ambil wudhu. Menahan minum nih. Menahan kentut nih yang payah. Bisa biru muka kita nahan kentut. Ya, jaket. Ah, duduk. Itu imam depan. Di belakang imam tuh polisi. Ah, jarak dua sop. Ah, tegak di belakang. Nah, lah sebanyak-banyak. Dari mulai jam 12 sampai jam setengah 5 azan. Satu dua tiga empat lima. Salat aja sebanyak-banyak. Ustaz hitung berapa rakaat? Tak saya hitung tak berapa rakaat. Terus sampai. Ha, nanti yang pergi umrah pergi apa? Ha, begitulah cara teknisnya. Itu teknisnya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tahan Pak Ustaz di sini, coba aja. Balik dari sini, coba aja. Bagaimana hukumnya mengenai asuransi dan multi level marketing Pak Ustaz? MLM, mulut ke mulut. Mengenai asuransi Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menyebutkan dua pendapat. Kata dia yang pertama haram karena di situ ada unsur horor, gambling, judi. Yang kedua mengatakan boleh karena di situ ada unsur tawon, tolong menolong. Pilihlah antara dua fatwa ini. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Tentang MLM multi level marketing tak bisa pukul sweeping, pukul rata. Tengok dulu satu-satu. Bila anda tanamkan 3 juta maka anda akan untung nanti dari 3 juta menjadi 30 menjadi ini anda akan dapat ini nanti naik kapal pesiar akan naik pesawat ulang alik liburannya ke bulan pindah ke planet Mars lalu ke Venus. Jangan lupa ketika dia melambung melambung melambung tanya duit saya modal itu kalau tak dapat balik apa tak balik? Di lambungnya kita sampai kita lupa tanya balik tak duit saya ini? udah naik ke planet Mars naik aturan ah, balik ke bumi balik tak duit saya? mohon maaf pak duit bapak tak balik haram duit itu yang dia putar 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta 3, 3 ribu orang menjadi 3 miliar itu yang diputarnya yang untung 3 orang 3 ribu ditipunya MLM ngomongnya pandai saya nih kalau tak jadi ustadz jadi MLM udah berapa kali MLM narik saya bapak berbakat nampaknya nanti naik kita ke planet mas pergilah kau ke planet mas dalam hadis Nabi akhir zaman ada dua peperangan besar. Dua peperangan besar Pak Ustaz. Jelaskan itu Pak Ustaz. Perang dengan Rom satu, Rom, Rom Eropa. Perang dengan Yahudi satu. Sampai-sampai batu berkata, "Ya Ibnu Adam, ya Abdullah, ada Yahudi. Ini di belakangku ada Yahudi. Uqtulhu, bunuh dia." Ada satu pohon yang tak mau bicara. Dia membela Yahudi. Pohon apa? Sajaratul Gharqat. Pohon Gharqat. Subhanallah. Pohon Gharqat itu yang terbakar kemarin banyak. Saya sampai ke perbatasan. Ini kota Rafah. Rafah ini dibagi dua. Satu diambil Israel. Satu diambil Mesir. Sampai saya di Rafah menengok hijau. Apa yang hijau itu? Pohon Gharqat. Ketik di Google. Gharqat. Enter. Lain Raqab Dal. Enter HP saya tak bisa tulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Play Store, ketik Arabic Smart Keyboard, enter, tulis Warkot, enter, pilih image, gambar, nampak, pohon Warkot, pohon Yahudi. Peperangan melawan Rom, peperangan melawan Yahudi. Manusia akhir zaman akan banyak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi dia dimasukkan ke neraka. Apa penyebabnya? Karena dia berperang bukan karena Allah. Berperang ingin ditulis dalam sejarah. Berperang ingin dapat penghargaan muri Museum Rekor Indonesia. Berperang ingin dapat harta rampasan perang. Lalu perang mana yang litakuna kalimatullahi ulia wa kalimatul kufri ila sufla supaya kalimat Allah agung supaya agama Allah agung itulah yang perang jihad Bagaimana cara kita menghilangkan penyebab tersebut agar kita tidak termasuk golongan langkah kaki kanan bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Kau kenapa tak solat ke masjid? Saya takut kalau ke masjid nanti saya riak Pak Ustaz. Jadi saya di kamar aja solat Solat ke masjid. Masalah ada orang muji, eh rajinnya Kandaya. Maulah jadi adinda. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Bagaimana kita membentengi diri dan keluarga? Yang pertama, wasta'inu bisabri wassalah. Salat jangan tinggal. Benteng utama kita adalah salat. Yang kedua, alaikum bil jamaah, berjamaah. Besok malam di mana lagi ada jamaah pengajian? Datang ada pengajian. Tidak mesti pengajian Ustadz siapapun ustadznya asalkan perkataannya baik khusma safa dak kadar ambil yang jernih buang yang keruh apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara muslim di Suriah Pak Ustaz yang punya duit transfer solidaritas Suriah kita berapa kali penggalangan dana di Anur yang tak punya duit doa setiap khutbah Jumat pasti coba dengar khutbah Jumat pasti saya sebut. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi suria wa fi Palestine. Amin kata jemaah. Tapi yang tidur mengamin kata Allah. Begitu sudah iqamat Allahu akbar Allahu akbar. Pendek betul khutbahnya. Nah, nah, nah. Bagaimana? Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis kursi Tiga orang yang celaka Siapa dia? Orang yang tidak menjenguk ketika aku sakit Orang yang tidak menjenguk ketika aku sakit Walam yu'amuduni Orang yang Wa ana marid ketika aku sedang sakit Dia tidak menjenguk ketika aku sakit Masa Allah bisa sakit? Ketika hambanya sakit Allah bersama hambanya yang sakit Dalam keadaan sabar Innallaha ma'as Sabirin Saudara kita yang di sana tuh sabar dia. Maka kenapa kalian tidak menjenguk aku? Maksudnya, kenapa kalian tidak menjenguk hambaku? Jangan katakan Allah menyatu dengan makhluk. Manunggaling kaulah gusti. Bukan. Apa yang terjadi sekarang dengan negara kita dicinjau dari ciri-ciri akhir zaman. Yang pertama, yang batil menang. Anak PKI naik. Bangga Ripka Ciptaning, aku anak PKI. Dulu yang bangga tuh anak sehat. Aku anak sehat. Tubuhku yang sekarang dah aku anak PKI. Mau apa ente? Anak PKI bangga. Orang kafir bisa semena-mena semaunya. Orang kita kerja di Malaysia tak ada permit, tak ada visa ditangkap. Sekarang Cina petantang petenteng kerja tempat kita. Kita pula yang ketakutan. Waduh, luar biasa. Makanya bagaimana caranya ini? terlalu ketakutan jangan. Kita tetap beribadah, tetap bangkitkan semangat. Insya Allah akan baik di masa akan datang. Apa hukum hukum makmum tidak ikut imam? Contoh imam kunut makmum tak ikut tak ikut. Ju'ilal uli utama bih. Imam diangkat untuk diikuti bukan untuk dilawan. Imam Hambali, ya, aku ikut engkau tak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imamku mazhab Syafi'i? Kalau imammu bermazhab syafi'i Angkatlah tangan ucapkan amin Allahumma adina fi man adain Amin Wa'afina fi man afain Amin Adapun makmum yang tak mengaminkan jahil dia tak belajar perbandingan mazhab fikih. Malam ini sudah dijelaskan, video sudah banyak. Pokoknya dia mengaminkan imam. Sedangkan Syekh Ibn Usaimin ulama Saudi Arabia, Syekh, ya, kalau saya salat imamnya bermazhab Syafi'i, apa sikap saya? Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Angkat tanganmu ucapkan amin. anal ikhtilafa syar karena melawan imam tak baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya awam. Sama penulis buku dari Timur Tengah, tapi saya ingin sekali punya buku referensi yang bagus untuk menambah ilmu agama. Tapi saya takut salah beli karena di Tim Teng banyak aliran Syiah, Wahabi. Berikan referensi buku fikih Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Fikih untuk pemula bili fikih sunnah Fikih sun oh bukan fikih sunnah, fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, Taman Al Azhar tahun 1935. Belum merdeka kita dia udah Taman Azhar, Azhar tahun tinggi. Fikih Islam Sulaiman Rashid, toko buku Toha Putra. Dah, udah mantap fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih perbandingan mazhab saya Pak Ustadz, fikih empat mazhab Abdurrahman Al-Jaziri, empat mazhab. Kalau mau langsung yang besar, fikih Islam wa adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, itu bagus fikih. Kalau hadisnya Pak Ustaz, hadis yang kecil Nawawi 40 hadis. Yang di atas itu Pak Ustaz Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis hukum Bulughul Maram. Di atas itu Pak Ustaz ringkasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di atas itu Pak Ustaz Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 7275 hadis. Siapakah Syekh Muhammad bin Usaimin? Ulama Saudi Arabia. Apa mazhabnya? Hambali. Karena saya baru beli buku karangannya Syarah Sahih Al-Bukhari. Bagaimana buku nih Pak Ustaz? Dalam masalah fikih saya banyak mengutip. Dalam masalah akidah bandingkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan telan bulat-bulat. Dalam masalah fikih dia condong kepada Hambali. Bagaimana hukumnya kalau melaksanakan sholat tarawih empat rakaat satu salam, sedangkan biasanya dua rakaat satu salam. Salatul laili masna masna Dua rakaat satu salam Dua rakaat satu salam Kalau ada yang membuat empat rakaat satu salam Tidak sah menurut mazhab syafi'i Menurut maliki sama ambali Sah tapi makruh Ustaz Somad Saya salat dua rakaat satu salam Dua rakaat satu salam Lihat videonya lengkap sudah Bagaimana hukum jika membeli motor dengan bayar kredit berbunga uang dengan uang riba haram. Pinjam duit pak, saya mau beli ini berapa? 2 juta, nanti saya bayar 2 juta setengah. Haram. Tapi uang dengan barang tidak. Uang dengan barang tidak riba, tidak haram. Apa dalilnya? Di zaman Nabi mereka membeli budak, dicicilnya sampai 3 tahun, 4 tahun. Budak. Budak dengan uang, barang dengan uang, tidak haram lengkap tulisan saya tentang itu ketik di search Google Somad Moroko Kredit S O M A D M O R O C C O spasi kredit enter dapat fatwa lengkap sudah saya tuliskan. Ini pertanyaan dari ahli batin. awak cubo ustaz kalau lah putu dak maripat. Ledapeknya membaca awak lagi. Apakah anak perempuan yang sudah menikah Yang tidak berjilbab Masih tanggung jawab orang tuanya Mana ala salah sabanatin Siapa yang merawat tiga orang anak perempuan Fa'addabahunna disekolahkannya Dididiknya dengan baik Wazawwajahunna dinikahkannya dengan orang baik-baik What's next? Habis? Wa ahsana ilaihinna Tetap buat baik sampai mati Setelah anak menikah Tiba-tiba jilbabnya lepas Kenapa jilbabnya lepas? Gara-gara salah pilih menantu Kenapa tak dipilih yang selalu sholat di masjid uh, Ar-Ruhul Jadid dulu? Itulah. Datang jamaah Ar-Ruhul Jadid mau minang. Pak, aku mau minang anak bapak. Anak kami udah tunangan, pergi pulang. Gara-gara apa? Mau nunggu yang datang pakai Pajero Sport, pakai Fortuner, pakai Ferrari. Begitu yang datang orang kaya mobil mewah, ah, langsung inilah yang nampakku dalam istikharah tadi malam, Bang. Begitu dah menikah rupanya tak sholat Anak yang jilbab panjang dipaksanya Buka jilbabmu Datanglah dia ke rumah tak berjilbab Tetangga mulai ngomong Anak ibu nggak berjilbab sekarang ya Saya nggak tanggung jawab lagi Tanggung jawab suaminya Kata siapa? Orang tua wajib mendudukkan anak duduk menantu, menantuku Kenapa anakku sampai tak berjilbab Ini anakku bukan kau jumpa di tong sampah Ini ku didik agama tapi mertua berat ngomong begitu. Kenapa? Mulutnya sudah disumbat. Kalau mulut berisi air payah bercakap. Lalu disumbatnya pakai kue, pakai baju. Diam aja lah. Tak bijil tak biji bablah asal baju baru. Allahumma inna nas'aluka salamatan din agama dulu. Bagi yang belum menikah, fit and proper test agama, agama, agama. Banyak anak-anak lajang ganteng-ganteng. Hmm, kenapa pilih yang tak tentu arah? Lintang pukang tunggang langgang gaya Ustaz, dalam penciptaan makhluk maha dahulu diciptakan Nur Muhammad atau Nabi Adam. Hadis tentang Nur Muhammad hadisun batil. Siapa yang mengatakan hadis batil? Syekh Hasan As-Saqaf. Siapa yang mengatakan hadis batil? Syekh Abdullah Al-Ghumari. Hadis tentang Nur Muhammad batil. Saya takut nanya di depan orang banyak, takut jadi khilafiah. Langsung saya datang Syekh muafak di Hotel Pangeran, di kamarnya langsung. Assalamualaikum Syekh muafak kefal bi khair, tamam kuais. Mohon maaf saya mau tanya ini. Ya, ma ra'yu fadilatikum bi hadisi Nur Muhammad? Batil ya akhi, batil. Batil ya bini, batil. Hadis batil. Maka hadis yang sahih tentang pertama diciptakan Allah adalah kalam Nun wal qalami wa ma yasturun. Ustaz, dalam keadaan solat kita harus benar-benar dalam keadaan solat. Bagaimana dengan kita solat yang mengingatkan? Ah, bagaimana dengan solat yang mengingatkan? Apakah kita dikatakan solat mengingatkan? Hah? Mengingatkan hafalan. Kita sedang solat mengingatkan hafalan. Itu syariat kan? Makanya sajadah itu dua Sajadah untuk imam satu Sajadah dua di belakang untuk imam cadangan Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi begitu belakang Kalau dia salah diluruskan Apakah rusak sholatnya? Tidak Yang rusak itu kita membuat-buat sendiri Ini syariat Nabi Muhammad Tak rusak Bagaimana cara kita dalam menasihati teman muslim yang sampai saat ini Selalu membela pemimpin uh, Pemimpin yang tak tegas Pemimpin yang tak adil Payah Karena Quran aja dia tak percaya Quran dia tak percaya, hadis dia tak percaya. apa lagi kita? Biarkan aja lah, neraka masih muat kok. Jangan pernah berhenti. Watawasau bil haq, watawasau. Kirimkan video, WhatsApp. Bangun pagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'na ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ah, kirim ke dia langsung. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana Nabi tak pernah berhenti menasehati Abu Talib sampai pada akhir hayatnya. Ada yang melakukan takbir bangkit dari sujud. Ada yang melakukan takbir bangkit dari sujud. Duduk sebentar lalu bangkit berdiri. Lagi setelah sujud. Mohon penjelasannya. Itu namanya duduk istirahat. Namanya jilsatul istirahat. Waktu bangkit dari sujud tidak langsung tegak. Allahu Akbar. Duduk istirahat. Hadisnya dua. Satu mengatakan Nabi duduk istirahat. Yang satu mengatakan Nabi tak duduk istirahat. Loh, Nabinya satu kok bisa dua? Ternyata Nabi setelah tua, badannya berat, sudah tua, baru dia duduk istirahat. Jadi kalau ada orang langsung tegak, ya tak apa-apa. Duduk istirahat, ya baik. satu istirahah namanya. Syekh Hasan Asakab dalam Sahih Sifat Salat Nabi mengatakan, sunnah duduk istirahat. Bismillah, saya adalah seorang security di sebuah gedung. Ketika waktu salat masuk, manakah yang harus saya lakukan? Salat berjamaah atau bertugas? Bertugas wajib. Salat berjamaah wajib. Tapi tugas ini adalah tak bisa diambil orang lain. Kalau sampai salat berjamaah barang hilang. Kalau barang hilang dipecat, maka pekerjaan ini dilaksanakan amanah. Tapi kalau bisa punya kawan, kawan pun mau berjamaah juga Pak Ustaz. Ganti-gantian. Kau sholat berjamaah zuhur, aku asar. Ini kita tak boleh. Sama macam kasus perang. Perang adalah namanya sholat khauf. sholat khauf disusun dua baris. Yang di depan solat yang belakang menjaga. Yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang menjaga. Solat dalam keadaan takut. Saudaraku, bekerja, mencari nafkah, bukan sekolah agama, bukan ustadz, tapi masih memperdulikan sholat berjamaah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan telaga yang tak akan haus untuk selamanya di akhirat kalau dia istiqomah insya Allah. Amin. Ya Alamin. Tapi gugur sholat berjamaah tidak. Paling tidak ganti-gantian dengan kawan. Bro, friend, aku nanti sholat asar, kau jaga nanti asar. Kata kawan itu kau ajalah terus. Aku memang malas sholat. <laughs> Bagaimana hukumnya Ustaz apabila ada orang yang melihat kemungkaran tapi dia tak melarangnya? Apakah dia juga mendapatkan dosa? As-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Begitu kata Imam Abu Ali ad dakar yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang diam menengok kebatilan, maka dia setan bisu. Sudahlah setan bisu pula lagi. Aku tidak khawatir dengan kebenaran dan kebatilan Kata Syekh Muhammad Matawali Syarawi Yang ku khawatirkan Orang yang benar diam Sehingga orang yang batil merasa benar Gara-gara orang benar diam, diam, diam, diam. Akhirnya orang yang batil merasa benar. Pertama anak lajang bawa pacarnya. Dia merasa salah. Tapi karena bapak, bapak, ibu-ibu diam semua. Akhirnya dia merasa benar. Oh ternyata benar perbuatan saya ini. Pajak dan asuransi itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Asuransi sudah pajak. Pajak itu kewajiban dari negara. Kalau negara itu adil, pajak itu dipakainya untuk pembangunan masjid, pembangunan jembatan, pengumuman MDA, maka kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau pajak itu untuk perbuatan maksiat, dihabis dimakan oleh si Gayus, dipakainya liburan ke Bali. Maka perbuatan batil ini harus diluruskan. Pilihlah anggota DPR legislatif yang amanah. Mereka bisa mengimpeachment presiden. Mereka bisa membuatkan undang-undang. Maka memilih anggota legislatif pusat itu kewajiban orang Islam. Syahadat uzur, kesaksian palsu, ambil coblos. Saya bersaksi orang ini layak mewakili saya. Pilih orang. Begitu cara memperbaiki negeri ini. Adakah dalil sewaktu salam membuka tangan Assalamualaikum warahmatullahi Tak ada dalil. Tak ada hadis, tak ada khabar, tak ada asar, tak ada marfu, tak ada mawkuf tak ada maqtu, tak ada dari nabi, tak ada dari sahabat, tak ada dari tabi'in, tak ada pendapat ulama. Pokoknya tetap aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhir-akhir ini banyak acara-acara televisi yang tidak mendidik. Contohnya acara musik, dangdut, serial India yang jadi menontonnya banyak orang. Bagaimana itu Pak Ustaz? TV itu kenapa terus membuat itu? Karena iklannya banyak. Kenapa iklannya banyak? Karena ratingnya tinggi. Kenapa ratingnya tinggi? Karena orang Islam nonton. Kalau orang Islam ngaji macam ini semua, semuanya pengajian dapat dijamin TV itu mati. TV itu akan mati. TV hidup karena ada iklan. Kalau iklan tak ada dia akan mati. Iklan hidup kenapa? Karena ada penonton. Penontonnya siapa? Orang Islam. Maka orang Islam harus dididik. Orang Islam dididik mengaji, insya Allah TV perlahan-lahan akan mati. Oh, saya kira ini kertas berisi semua. Rupanya nakut-nakuti saya. Aja. Ini kertas terakhir. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap orang yang mengerti agama tapi tetap menyuruh siswanya yang sedang haid baca Quran pada pembukaan suatu acara?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 kafir ya Allah Allahumma ansurna alal qawmil mujrimin Tolong kami menghadapi para pelaku dosa Allahumma ansurna alal qawmil munafiqin Tolong kami menghadapi orang-orang munafik Allahumma ansurna alal qawmil fasiqin Tolong kami menghadapi orang-orang fasik Allah Allah mansur man nasaraddin tolong orang yang menolong agamamu wahzuril kafarata wal musyrikin binasakan rendahkan hinakan orang-orang kafir yang menistakan agamamu Allah syattid syamlahum wa farik jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim matikan mereka rusakkan persatuan mereka Allah lanhum la'nan tawila laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan mansur ansur ikhwanal mujahidin al muslimin fi Halab tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Aleppo ya Allah Allahumma ja'alhum minas sabirin jadikan mereka orang-orang yang sabar Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik Allah ma'asli aslih al muslimin perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah Allahumma ja'alhum minas salihin wa salihat jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر jauhkan kota kami Pekanbaru bil khusus dari malapetaka bencana musibah riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih mohon maaf segala kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh